di majelis yang mulia ini di tempat yang mulia ini dalam rangka kita tolabul ilmi mudzakaratul ilmi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembahasan yang kita bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah pembahasan yang dianggap penting bagi kita sebagai muslim di mana telah munculnya berbagai fitnah, subhat yang berkaitan dengan hakikat di Islam, hakikat syariat Islam. Di mana muncul bentuk-bentuk pemikiran yang dikenal dengan pemikiran kekinian yang mereka mencoba untuk menampilkan tentang Islam gaya baru atau pemikiran-pemikiran yang, yang baru. Hal ini semua juga tidak lepas dari munculnya aliran-aliran yang menyimpang seperti pemahaman khawarij yang menampilkan seolah-olah Islam itu adalah keras. Seperti muncul hari ini isu pemikiran yang menggambarkan Islam sebagai bentuk-bentuk anarkis kekerasan seperti kenal dengan ISIS dan yang semisal demikian juga tidak kita pungkiri munculnya pemikiran-pemikiran ini karena melihat konflik-konflik yang terjadi di sebagian besar negara-negara Islam seperti mungkin apa yang terjadi di Suriah apa yang terjadi di Irak apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi di Yaman, dan yang semisalnya. Maka muncullah berbagai pemahaman dan bahasan di kalangan para peneliti dan para tokoh dengan mengistilahkan Islam rahmatan lil alamin atau mungkin bahkan kita mendengar sebuah istilah yang dinamakan jin yaitu jaringan Islam Nusantara yang mereka mencoba untuk menyebutkan Islam Nusantara adalah Islam yang lemah, lembut atau yang semakna yang mereka munculkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin untuk menjelaskan empat poin penting berkaitan dengan pembahasan Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang membawa rahmat untuk alam semesta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diungkapkan oleh salah seorang tokoh kita dan salah seorang petinggi kita Ya, salah satunya juga disampaikan oleh presiden kita yaitu Bapak Jokowi Semoga Allah telah menjaga beliau dan memberikan petunjuk kepada beliau. Bahwa beliau mengungkapkan salah satu ungkapannya Islam Nusantara adalah Islam yang damai, Islam yang lemah lembut, dan Islam yang toleran. dan mungkin kalimatnya diungkapkan dengan berbeda-beda tergantung ketika beliau menyampaikan tetapi maknanya tidak jauh dari apa yang disebutkan tadi nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang harus kita pahami tentang mukodiman yang saya ingin sampaikan. Yaitu dua sisi yang harus kita teliti terlebih dahulu sebelum menyampaikan poin-poin yang empat tadi. Bahwa Ketika sebagian orang melihat bentuk-bentuk kekerasan anarkis dan pertikaian yang ada di dunia hari ini seperti tadi sebutkan apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Yaman, apa yang terjadi di Mesir. Kemudian munculnya kelompok-kelompok yang kita juga tidak pungkiri mereka menamakan Islam melakukan bentuk-bentuk anarkis seperti pemboman kekerasan dan semisalnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Sebagian orang meneliti dan orang memberikan ya katakanlah penilaian itu adalah bagian dari Islam. Walaupun sesungguhnya kita akan mengetahui setelah ini bahwa itu adalah bukan bagian dari Islam. Sedangkan sisi yang kedua atau poin yang kedua bahwa kita mengetahui sebagian besar umat Islam itu tidak mengetahui kepada agamanya sendiri dan tidak memahami hakikat jati diri Islam itu sendiri. Dinyamankan dulu itu. Uh, eh, maaf pada hadirin baik itu ikhwan dan akhwat mohon berhati-hati untuk tidak menginjak kabel. Sekali lagi, para diri itu diri mohon mohon untuk berhati-hati tidak menginjak kabel. Awas dan berhati. Sifat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat dari dua sisi tadi? Bahwa kita tidak bisa mengingkari kenyataan yang ada di dunia Islam hari ini dan di negara-negara Islam hari ini terjadi konflik. Kemudian terjadi bentuk-bentuk kekerasan. Sehingga sebagian orang menyangka itu adalah Islam. Di sisi lain bahwa sebagian besar kaum muslim tidak mengetahui Islam yang sesungguhnya. Islam yang hak. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala muncullah berbagai pemikiran dan ini dijadikan kesempatan tentunya oleh musuh-musuh Islam untuk menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi tengah-tengah kita. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan Empat poin penting. Untuk mengetahui hakikat di Islam. Mengetahui tentang hakikat syariat Islam, di Islam. Poin yang pertama yang wajib diyakini dan dipegang oleh setiap mukmin untuk menyatakan dan meyakini dengan sepenuhnya bahwa tidak ada kebenaran kecuali Islam bahwa dinul Islam adalah din yang hak. Dan agama selain Islam adalah batil. Seorang mukmin tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hatinya Dan tidak boleh keyakinan ini tercatat sedikit pun sebenarnya. Untuk mengatakan bahwa agama yang hak hanyalah Islam. Dan agama selain Islam adalah batin. Karena Allah telah berfirman, Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin wa qala Allah taala fama ba'dal haqqi ila dhalal Karena Allah telah berfirman dalam banyak ayat seperti ayat yang tadi, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanya satu yaitu Islam. Barang siapa yang menempuh jalan selain Islam, din selain Islam, maka tidak akan diterima. Semua apa yang diamalkan dan dia nanti yaumul kiamah termasuk orang-orang yang rugi. Ya, termasuk orang-orang yang rugi. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Fama dan haqqi ila Jadi tidak ada setelah Islam kecuali kesesatan. Tidak ada setelah hak kecuali kesesatan. Dan agama Allah yang dibawa oleh para nabi adalah satu yaitu Islam. Ini pun sesuatu yang harus kita yakini bahwa agama yang hak yang Allah taala ajarkan kepada manusia adalah satu yaitu Islam. Karena Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Kana nasu ummatan wahida." Wa ba'atha Allahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Abdullah bin Abbas mengatakan ay ala ummatin wahidah, ay ala dinin wahidin, ala dinin tauhid. Keadaan manusia berada dalam umat yang satu. Yaitu ala millatin wahidah, di atas agama yang satu itu dinu Islam. Wa Nuh Islam. Wa dinu Ibrahim Islam. Wa dinu Musa Islam wa dinu Isa Islam ila akhirih. Walidzalika kapal Allah Ta'ala wa sabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani inna Allah mustafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan itu Allah berfirman ketika menjelaskan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi salam. Wawasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Allah menceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim dan Yakub bahwa Nabi Ibrahim dan Yakub alaihissalam berwasiat sesungguhnya Allah telah memilih Islam bagimu maka janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam dan para nabi mengatakan wa umirtu an aku minal muslimin jadi para nabi seperti dikatakan oleh Nabi Isa, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Nuh, oleh Nabi Zakaria, oleh Nabi Daud, oleh Nabi Sulaiman dengan mengatakan kalimat yang sama wa umirtu an aku nabi dal muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengatakan dinu Isa, dinu Nasara, faqad akhtha Barang siapa yang mengatakan bahwa agama Musa atau agama Isa adalah agama Nasara, maka itu keliru. Karena dinu Musa wa dinu Isa Islam. Karena agama Nabi Musa, agama Nabi Isa adalah Islam. Karena mereka berdua mengatakan wa umirtu an aku naminal muslimin. Poin ini jelas bahwa setiap mukmin, setiap muslim harus niat ini. Kebenaran itu hanya satu yaitu Islam. Din yang hak adalah satu adalah Islam. Din yang lurus hanya satu adalah Islam. Dan kita akan memahami bahwa Orang yang mengatakan kebenaran satu, orang yang mengatakan hak adalah satu, maka itu tidak akan menjadi wasilah untuk dia bersikap keras atau anarkis. Karena Islam tidak begitu kita akan pahami nanti. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, setelah kita paham bahwa Islam adalah yang hak, maka sesuatu yang wajib kita yakini bagi ahli sunnah, al-haqqu wahidun wa huwa makana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa makana alaihi ahlus sunnah sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap muslim bahwa kebenaran hanya satu yaitu sunnah kebenaran hanya satu yaitu ahlus sunnah jadi yang hak hanya satu yaitu ahlus sunnah ini ahlu sunnah wal jamaah. Wa madunahu bahwa ahlul batin. Bahwa alal batin. Sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap mukmin untuk meyakini bahwa kebenaran juga satu yaitu sunnah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Karena Nabi SAW menjelaskan umat ini akan berpecah belah dan akan muncul kesesatan dan yang hak hanya satu yaitu ahlu sunnah. Yang hak hanya satu yaitu yang di atas jalannya ahlu sunnah. Tidak boleh orang menjadi khariji wala murji wala syi'i di mana orang tidak boleh menjadi seorang qadariyah atau seorang murji'ah atau seorang khawarij atau seorang rafidhah seorang syi'i wal haqqu wahid wa ahlu sunnah karena kebenaran itu adalah satu itu sunnah itu ahlu sunnah لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الحديث المشهور ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا وما هي الواحدة يا رسول الله قال ما كان عليه اليوم وأصحابي وفي رواية هي الجماعة وفي رواية سواد الأخبار Nabi SAW mengatakan bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Lalu para sahabat bertanya siapa yang satu itu? Maka Nabi SAW mengatakan siapa yang seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku. Dalam satu riwayat beliau mengatakan dialah al jamaah dalam satu riwayat beliau mengatakan mereka adalah sawadul a'dhab, kelompok yang banyak dari ahlul haq. Dan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallam menjelaskan ayat wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula taqarraqu bikum an sabil. Faqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan 'aridan wa qala hadha sabili thumma khata khututun akhar an yaminihi wa an shimalihi wa qala hadhihi subul wa fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha thumma tala qawlu ta'ala wa an hadha siratul mustaqim al Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ketika Nabi SAW menafsirkan ayat wa anna hadza sirati mustaqim. Inilah jalanku yang lurus satu, ikutilah. Wala tatabi usbula dan janganlah kau mengikuti jalan yang banyak. Jalan-jalan yang lain. Karena akan memalingkan kalian, menyesatkan kalian dari jalan yang hak. Lalu Nabi SAW membuat perumpamaan, permisalan dengan membuat garis satu lurus. Lalu mengatakan inilah jalan yang hak, siroti jalanku. Lalu beliau membuat garis sebelah kanan, sebelah kiri, garis yang banyak. Lalu beliau mengatakan hadis sebul ini adalah jalan kesesatan. Setiap jalan kesesatan ini ada bala tentaranya, syaitan dan bala tentaranya yang memandu, yang memimpin jalan kesesatan ini. Lihatlah bahwa Nabi SAW dalam hadis ini pun menjelaskan al haqq wahid Hak itu satu Kebenaran itu satu Yaitu sunnah Artinya sunnah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW Jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kama sabat min hadis di Musari al-Ma'ruf Fa innahu man ya'ish minkum Wasairah tilapan kathira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati lukulabu rasyidin al mahdiyin addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdasatil umum fa inna kula muhdasatin bid'ah fa inna kula bid'atin dhalalah Nabi SAW mengatakan siapa yang hidup setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak akan muncul penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Maka obatnya, ya, jalan keluarnya adalah adalah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para ulama arsyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk dan hati-hatilah kepada setiap perkara yang baru karena setiap perkara yang baru adalah bidah dan setiap bidah adalah sesat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan di bahwa kebenaran itu satu, yaitu yang di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alaihi jamaah kebenaran itu adalah apa-apa yang telah sepakat kepada jamaah. Wahum ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Watabiun, watabiun tabi'in. Itu apa-apa yang telah dilalui, telah dipegang telah menjadi satu keyakinan, telah menjadi kesepakatan mereka para sahabat, mereka para tabi'in, mereka para tabi'ut tabi'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bahwa para ulama kita dari zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in mereka telah mengungkapkan kebenaran itu adalah satu yaitu sunnah. Kebenaran itu adalah satu yaitu yang di atas ahlu sunnah. Lihatlah kepada poin-poin yang saya ingin sampaikan ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang pertama dalam Sahih Muslim dalam bab kitabul iman. Ketika Imam Muslim rahimahullah taala mengetengahkan hadis yang pertama tentang maratibul Islam, maratibul din, itu tingkatan agama. Islam, iman, ihsan. Yaitu ketika beliau akan menyebutkan tentang hakikat din ini. Maka beliau mengkisahkan sebelum menyampaikan hadis al iman antum tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antum tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka dikisahkan bahwa di sebuah daerah ada orang-orang yang mengatakan al-amru unuf dalam bahasa syariat. Itu ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadinya. Di mana mereka mengingkari ilmu Allah. Jadi Allah tidak tahu segala sesuatu. Mereka jelas kafir karena mengingkari ilmu Allah. Maka datanglah dua tokoh dari kampung itu ahlus sunnah. Mereka mencari ke Madinah waktu itu. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mencari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bertemulah dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disampaikanlah apa yang terjadi bahwa di kampungku di negaraku ada orang yang mengatakan al-amru Lalu mereka ingin tahu. Artinya ini adalah putusan Nabi sunnah ingin tahu apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin ketemu dengan orang yang ketemu dengan Nabi Sallam dan ketemulah dengan Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar mengatakan sebuah kalimat yang dalam bahasa Indonesianya beliau mengatakan Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Yang menunjukkan mereka itu telah terpisah dari agama ini. Mereka ini telah keluar dari agama ini. Mereka ini tidak sesuai dengan agama ini, sunnah. Wa anna min indi Rasulillah. Dan Nabi bin Umar mengatakan, adalah orang yang berada di sisi Nabi Muhammad. Lalu beliau membacakan hadis Al-iman antu'mina minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman yang merupakan usul agama ini adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada yumul akhir, lalu boleh menyebutkan poin penting. Itu apa? Beriman kepada kodok dan kodak baik dan jelek. Allah bin Umar mengatakan mereka adalah keluar dari sunnah dan keluar dari pemahaman Ahlul hak, ahlu sunnah. Itu para sahabat Ridwanullah taala alaihi. Ini menunjukkan apa? Bahwa seorang muslim mesti di atas sunnah. Bukan sebagai qadariyah. Kisah yang kedua. Bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan kaum Khawarij? Jadi dengan kaum khawari, ini lihat kaum khawari, sesuatu yang mungkin banyak didengar oleh kita tentang apa itu khawari, Dan kita dalam kesempatan ini bukan mendefinisikan Khawarijnya, tetapi bahwa orang yang benar yang di atas sunnah Orang-orang Khawarij sekelompok kaum muslimin tentunya, tidak diragukan lagi mereka muslim. Yang jumlah mereka tidak kurang dari 8.000 orang. Mereka berkumpul di tempat yang namanya Hauro. Dengan itu mereka dinamakan dengan Haruriyun. Mereka keluar dari jamaatul muslimin. Akidatan i'tiqadan wa jisman. Mereka keluar dari kaum muslimin dari jamaah kaum muslimin baik secara akidah, manhaj ataupun fisiknya karena mereka memisahkan dari kaum muslimin menyendiri. Mereka mengangkat imam sendiri. Lalu Nabi SAW mensifati orang-orang khawarij ini di antaranya ada dua sifat berkaitan dengan komitmen dohir kepada Islam. Jadi sepertinya mereka itu adalah orang yang sangat komitmen kepada Islam secara bentuk fisik. Ya. Walaupun dalam hakikatnya mereka tidak komitmen kepada Islam. Karena dikatakan yang rukun namanya din, yang sah mumina, ya. Perhatikan. Mereka disebutkan oleh Nabi SAW nanti akan muncul dari Dzulhuwaisirah ini orang-orang yang apabila kalian menghitung ibadah kalian, sholat malam kalian, puasa kalian, dengan mereka, mereka akan menghinakan kalian. Karena mereka lebih banyak seolah-olah bohir. <laughs> Sampai kepalanya ataupun jidatnya borokan. Tangannya kepala, kakinya bengkak, lidahnya basah. dan mereka membaca Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Bahkan kisah menyebutkan Ibnu Muljam yang membunuh sahabat mulia khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dia hafal Quran. Bahkan ketika membunuh Ali radhiyallahu taala dia membacakan ayat Quran. Jadi dia membacakan ayat Quran. Nah, ini satu sisi sifat mereka seperti beribadah. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Taala, yang keduanya Nabi Hasan mensifati lain. Di tengah semangatnya keislaman mereka dalam bentuk bohir. Baginda Nabi mengatakan apa? Yang rukuna nabi din kama yamruqu sahmu minar Mereka melesat dari agama, menjauh dari agama ini bagaikan anak panah dari busurnya yang menerjang buruan atau sesuatu yang kita inginkan. Demikianlah mereka. Lalu di sini lihat Abdullah bin Abbas ketika mereka mengatakan Ali kafir, Muawiyah kafir, Abu Musa kafir, Amr bin As kafir. Seluruh sahabat adalah kafir menurut mereka. Dan mereka mengatakan darah Ali halal. Darah Muawiyah halal. Darah Amr bin As halal. Darah Abu Musa halal. Darah para sahabat adalah halal menurut mereka. Mereka mengatakan halal darah kaum muslimin selain mereka. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu minta izin kepada Amirul Mukminin Ali radhiyallahu taala anhu. Dia datang ke meminta istiqsyar, artinya bermusyawarah. Di mana beliau seorang ulama, beliau bermusyawarah kepada Amirul Mukminin. Ya, di sini menunjukkan bahwa dalam negara Islam sehingga terjadi kondusif sebuah negara manakala bersatunya ulama dengan umaro bersatunya para ulama dengan para pemimpin lihat di sini Abdullah bin Abbas datang kepada Umar kepada maaf kepada Ali radhiyallahu taala untuk bermusyawarah bahwa aku akan mendatangi mereka orang-orang khawarij jadi aku akan mendatangi mereka orang-orang khawarij maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Ali radhiyallahu taala anhu mewanti-wanti dua perkara kepada Abdullah bin Abbas. Wahai ibnu ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah. Dan ini subhanallah ya, bahwa para sahabat sangat menghormati ya, Bagaimana cara bicara, bagaimana cara menyapa dan sebagainya. Ini juga banyak hikmah buat kita. Maka beliau mengatakan, wahai anak paman Rasulullah, ibnu ammi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Khawarij itu punya dua bahaya. Saya ingin mewanti-wanti kalau kamu akan ke sana. Yang pertama, kata Ali radhiyallahu taala kalau dibahasakan mereka itu pandai bikin rekayasa, suka khianat. Jadi mereka punya sifat yang buruk. Berkhianat. Mereka punya sikap buruk, mereka berkhianat. Maka jangan sekali-kali engkau ke sana lalu engkau direkayasa dapat tipu daya mereka. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandaian berbicara dan menyebar syubhat. Maka Abdullah bin Abbas menjawab dengan dua pertanyaan apa dengan dua jawaban dan dengan dua penangkal kata beliau. Perhatikan di sini dan barangkali di sini ada tolabul ilmi, bagaimana seorang ulama dan orang alim. Maka beliau mengatakan, adapun berkaitan dengan mereka akan bikin rekayasa, maka Abdullah bin Abbas mengatakan kalimat yang sederhananya, aku adalah orang yang tidak pernah melakukan kebaliman. Aku adalah orang yang tidak pernah melakukan sifat buruk kepada orang lain maka saya yakin orang lain tidak akan berbuat buruk kepada saya. Jadi saya itu akhlaknya baiklah, bukan takabur. Tapi hanya mengungkapkan bahwa ya saya orang yang tidak punya punya catatan buruk di hadapan orang lain. Saya tidak melakukan bentuk kegoliman, saya tidak pernah melakukan bentuk kekerasan, saya juga tidak pernah mengungkapkan lisan yang membuat orang lain sakit hati. Selama ini saya baik, maka saya yakin mereka tidak akan melakukan itu karena mereka tidak punya catatan tentang aku. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang punya pemahaman kepada Quran. Jadi artinya kalau orang itu fakih kepada Quran, fakih kepada agama ini, maka dia akan mampu menjawab tentang syubhat semuanya. Artinya kepakihan ilmu. Maka Allah bin Abbas datang kepada mereka. Ya. Saya tidak akan menyelesaikan kisah ini ya. Tapi pokoknya apa? Ketika Abdullah bin Abbas datang kepada mereka, lalu bertanya tentang apa alasan mereka mengkafirkan Ali, radhiyallahu taala anhu, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Atikum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar. Maka belum bin Abbas mengatakan, aku datang kepadamu sebagai wakil dari para sahabat dan aku membawakan pemahaman para muhajir dan ansor. Artinya apa? Saya akan ngasih tahu saya ini dari muhajir dan ansor. Saya ini dari para sahabat. Saya ini dari orang-orang yang dekat dengan Nabi Sallam, Abu Bakar, Umar, Utsman. Pembesar para sahabat Ridwanullahi ta'ala alaihim. Seolah-olah Abdullah bin As mengatakan, kami belum mengenal agama yang kalian tahu hari ini. Aku tidak tahu agama yang kalian peluk seperti ini. Kalian mengkafirkan Ali, kalian mengkafirkan ini, selama ini aku belajar agama, aku tidak tahu. Dan di antara kalian tidak ada seorang pun sahabat. Nah, di sini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa ketika orang khawarij, yang di tengah-tengah mereka tidak ada seorang pun sahabat. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang dinamakan dengan salafus saleh, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, silahkan agama kalian ukur dengan agama para muhajir dan ansar. Apa yang menyelisih mereka, maka itu bukan agama yang hak. Bukan agama yang benar. Maka aku akan merubah pemikiranmu, merubah manhajmu, merubah akidahmu. Aku datang dari sahabat Nabi Wasallam. Aku datang dari muhajir dan ansar. Hal ini jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala menunjukkan bahwa din adalah satu yang hak. Yaitu agama yang datang dari Nabi SAW, datang dari para sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihim. Kaum ahlu sunnah. Mereka adalah ahlu sunnah. Ini sesuatu yang tidak boleh kita merasa ragu. Ini poin yang kedua. Artinya ini adalah contoh yang kedua. Bagaimana ulama menjelaskan itu. Contoh yang ketiga, Lihatlah ungkapan Yusuf ibnu Asbat radhiyallahu taala anhu. Apaan? Yusuf ibnu Asbat rahimahullah taala. Dia adalah orang dekat dengan Imam bin Mubarak rahimahullah taala. Yusuf ibnu Asbat. Kala kana abi qadariyan wahwali rawafid Fa'anqadiyanallahu bi Sufyan hamalani ala sunnah. Yusuf bin Asfad berkata, Bapakku bermadhab Qadariyah." Artinya yang mengingkari takdir. Dan paman-pamanku kaum Rafidhah yang membenci para sahabat, yang mengkafirkan para sahabat, yang mengkafirkan Aisyah, ia memiliki keyakinan bahwa Quran yang ada di sisi Ahlus Sunnah adalah kurang. Bahkan ada kaum Rafidah yang meyakini bahwa Jibril salah menyampaikan wahyu. Mestinya kepada Ali, ternyata kepada Muhammad katanya. Sebagaimana kaum Rafidah dari kaum Al-Gurabiyah. Maka beliau mengatakan, Bapakku Qadariyah. Sedangkan paman paman Rafidah. Lihat ujungnya maka Allah menyelamatkanku. Dengan sebab aku ketemu dengan Sufyan ibnu Uyainah, maka beliau membawaku kepada sunnah. Lihatlah sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang sebelum kita Yusuf ibnu Asbat radhiyallahu taala anhu belum mengatakan al-haq makan al sunnah. Al-haq maka naalaih alus sunnah. Kebenaran itu adalah di atas sunnah. Kebenaran itu adalah apa-apa yang telah ditempuh oleh ahlu sunnah wal jamaah. Maka bagi setiap mukmin tidak ada pilihan Islam ahlu sunnah. Karena yang hak adalah hanya ahlu sunnah. Karena yang hak adalah hanya orang-orang yang berada di atas ahlu sunnah. Dan contoh yang keempat terakhir cukup Qala al-Imam Abu Aliyah rahimahullahu taala. Qara'tu al-muhkama ba'da wafati nabiyikum bi asyri sinin. Fawajadtu fihi ni'mataini azimataini la adri ayyuhuma a'zam. An hadiyanallahu al Islam wa lan akun minal haruriyin. Kata beliau, aku membaca al-muhkam Quran 10 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau di masa kehilapan imam yang keempat, lihat. 10 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di masa dalam kehilapan yang keempat. Maka beliau mengatakan aku mendapatkan di dalamnya dua nikmat yang sangat agung yang aku tidak mengetahui mana yang lebih besar di antara dua nikmat itu. Iya, yang pertama kata beliau, Allah menunjukkan aku kepada Islam. Aku bukan Yahudi, aku bukan Nasrani, aku bukan Majusi, dan seterusnya yang menyimpang. Tapi aku Muslim, Islam. Lalu yang kedua kata beliau apa? Dan aku tidak termasuk kaum Khawarij. Tapi aku adalah seorang Sunni. Tapi aku adalah seorang Sunni. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin harus mengatakan al-haq wahid. Kebenaran itu satu, itu ahlu sunnah. Makan alaihi ahlu sunnah. makan alaihi jamaah. Yaitu jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnah. Jalan yang ditempuh oleh ahlu jamaah. Nah ini adalah poin yang yang kedua. Poin yang ketiga, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini sepenuhnya. Al-amnu wassalama wal adalah innama bil Islam. Sesuatu yang kita wajib yakini juga bagi orang mukmin, bagi muslim tanpa kita harus memisah-misahkan mana organisasinya, mana apanya itu. Setiap mukmin dari kelompok yang mana saja ataupun menamakan kelompok yang mana saja harus meyakini dengan sepenuhnya bahwa keamanan, kedamaian, keadilan hanya dengan Islam. Tidak akan terjadi kedamaian di dunia dan di akhirat dan alam semesta ini tidak akan terjadi kedamaian, ketentraman. Tidak mungkin akan tegak keadilan kecuali dengan Islam. Kecuali dengan dinu Islam, kecuali dengan syariat Islam. Seorang mukmin tidak ragu sedikit pun. Seorang mukmin tidak boleh mencari konsep, mencari sistem dengan sistem yang lain Islam untuk menciptakan kedamaian, ketentraman untuk menciptakan keadilan, menghilangkan kekerasan, menghilangkan anarkis, menghilangkan pertikaian. Jalan hanya satu yaitu Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk poin yang ketiga ini saya ingin menjelaskan ada empat dalil yang menunjukkan bahwa kedamaian, ketentraman adalah hanya dengan Islam. Hanya dengan syariat Islam. Hanya apabila manusia di alam semesta ini dan apabila kita mengecilkan negara Indonesia, jadi negara Indonesia ini akan tercipta kedamaian, ketentraman apabila dari Sabang sampai Merauke melaksanakan Islam. Dan setiap mukmin wajib meyakini itu. Tidak boleh sedikit pun terbetik dalam hatinya keraguan untuk mengatakan keadilan, kedamaian, ketentraman hanya dengan Islam. Dan dalilnya ada empat. Dalil Quran, dalil sunnah, dalil akal, dan kenyataan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum dunubakum Lihatlah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Apa yang dimaksud beriman kepada Rasulnya? Inti yang paling utama membenarkan kerasulannya, membenarkan kenabiannya, dan membenarkan risalah yang dibawanya dan mengamalkan risalah yang dibawanya, itu melaksanakan Islam. Maka Allah Ta'ala akan memberikan tiga perkara yang sangat agung. Yang pertama, Allah akan memberikan dua bagian dari rahmatnya. Dua bagian dari rahmatnya apa? Salah satunya nikmat dunia, terjadinya ketentraman, kedamaian. Dan rahmat yang kedua adalah hidayah dan berupa surga dan kenikmatan. Dan mereka akan berjalan di muka bumi ini berada di atas petunjuk mereka bisa keluar dari kegelapan kepada cahaya dan Allah Taala akan mengampuni mereka semuanya. Jadi jelas di sini. Allah Taala mengaitkan apa? Mengaitkan kedamaian ketentraman dengan Islam. Ayat yang kedua lihat saja ayatnya ini banyak. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Allah berfirman, Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya. Masuk di dalamnya maknanya adalah keislamannya adalah dengan kesyirikan. Maka bagi mereka keamanan dan kedamaian ketentraman. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubadina lahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la yusriku nabi syai'a. Wa qala Allah Ta'ala, "Walau ana ahlal Qur'an amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal Ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Dan lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam mengaitkan kedamaian ketentraman dengan iman. Mengaitkan kedamaian ketentraman dengan tauhid. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wa qala Allah Ta'ala wa idz qala Ibrahim wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina wa wabaniya an na'budal asna. Lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengkisahkan Nabi Ibrahim ketika berdoa kepadanya. Bahwa beliau meminta kedamaian, ketentraman untuk kota Mekah. Untuk Baitullah. Lalu apa? Siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Yaumul Akhir. Maka Nabi Ibrahim mengaitkan kedamaian dengan iman. Dan dalam surah Ibrahim ayat 35-nya, wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa bani ana budal asnam. Bahwa dalam ayat ini menunjukkan kedamaian, ketentraman apabila penghuni bumi ini jauh dari syirik. Dan kesyirikan itu adalah sumber kerusakan, sumber keboliman, sumber malapetaka, sedangkan tauhid adalah sumber berkah Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 55 ayat tadi. Wa'adallahu ladina amanu minkum. Dan ayat-ayat ini adalah sangat jelas cukupnya. Ini dalil dari Quran. Sekarang dalil dari hadis. Cukup dua. Nabi SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dullan la yanzimakum hatta tarji'u ila dinikumul awal." Tunggu dulu. Ya. Kita lihat dari hadis ya, hadisnya ma'ruf idza tabayya'tum bil ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditu lakum bizzar wa al jihada sallallahu alaikum dhullan la yansu'ankum hatta tarji'u ila al awal hadis ini ada dua bagian bagian yang pertama menyebutkan salah satu sebab satu kaum akan dihinakan oleh Allah dengan sebab mereka melakukan bentuk-bentuk maksiat, bentuk-bentuk penyimpangan. Salah satunya di situ apabila umat itu melakukan bentuk-bentuk riba dalam sistem kehidupannya, dalam sistem jual belinya, dalam sistem interaksi kehidupannya, riba. Dan mereka berlebih-lebihan tentang dunia meninggalkan jihad, maka mereka akan dihinakan Allah Ta'ala kaum itu. Allah tidak akan mengeluarkan mereka dari kehinaan. Kecuali apa? mereka kembali kepada agama. Jadi di sini ada penyakit, ada obatnya. Dan ini jelas. Hadis yang kedua hadis Abu bin Umar juga. Beliau mengatakan lihat hadis ini. Lima perkara apabila ada dalam satu kaum maka Allah akan menimpakan lima malapetaka. Khamsu salih. fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna. Lima perkara yang aku berlindung kepada Allah untuk tidak menimpa kepada kalian. Apa? Lam tadharil fahishatu fi qaumin qatun hatta yu'lin. Ila fashafihim ta'ud wal aujau allati lam takun madau fil ladhi fi qaumin ladhi madau. Tidaklah perzinahan tersebar dalam satu kaum sehingga seolah-olah dibiarkan dihalalkan. Karena tentunya hari ini apa? Ya ada lokalisasi dan sebagainya. Kecuali kaum itu akan ditimpakan penyakit kulit, penyakit taun, atau penyakit yang tidak pernah terjadi pada kaum sebelumnya, seperti aid hari ini. HIV. Yang kedua apa? Walam yankusu al-mikyala wal mizana ila ukhidu bisinina wasidatil ma'unati wa jurusukawati. Tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan dalam cara mereka berinteraksi jual beli atau apa-apa yang berkaitan dengannya. Kecuali Allah akan menimpakan tiga apa? Kemarau panjang, kesulitan dalam hidup, dolar ataupun rupiah menurun dan akan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang baik. Lalu Nabi SAW mengatakan wa alam yamna'u zakat amwalim ila muniul qatar. Tidaklah satu kaum itu menahan zakat-zakat mereka kecuali Allah akan menahan turunnya hujan. Laulal bahaimu lam yumtaru, seandainya tidak ada binatang-binatang melata, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Walam yanqudu ahdallahi wa rasulih. Tidaklah satu kaum mereka melanggar mereka melampaui batasan Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan musuh-musuhnya. Walam takum immatuhum bi kitabillah dan tidaklah para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah kecuali akan terjadi pertikaian di antara mereka. Lihatlah dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa kerusakan, ketidakadilan, ketidakadilan disebabkan manusia tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini dalil dari sunnah. Yang ketiga dalil dari akal. Kalau kita berbicara tentang damai tentram, maka akal pun akan mengatakan bahwa kedamaian, ketentraman Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini secara akal, kita akan mengatakan bahwa kedamaian, ketentraman hanya dengan Islam. Kenapa? Lihatlah dalam kibar ini. Allah berfirman tentang makhluk-makhluk. Walau aslam man fis samawati wal Allah berfirman dan kepadanya lah aslama man fis samawati wal Allah berfirman kepadanya lah artinya kepada Allah aslama man fis samawati wal jadi zat yang ada di langit dan di bumi. Tawan wa kar, wa la'ib wa ilaihi yurjaman. Kenapa alam semesta ini membuat kita damai? Bumi, langit, matahari, bulan, siang malam, planet-planet. Kenapa seluruh penduduk alam semesta ini damai. Karena seluruh makhluk-makhluk ini tunduk kepada perintah Allah. Malam tidak pernah mendahului siang, siang tidak pernah mendahului malam. Matahari berputar pada ketetapan Allah. Bulan berputar pada ketetapan Allah. Bumi berputar dalam ketetapan Allah. Seluruh planet-planet bergerak dalam ketetapan Allah Ta'ala. Tidak ada yang maksiat di antara mereka. Lihat dalam surah Al Imran ini. Walahu aslama man fis samawati wal Alam semesta ini, planet-planet, mungkin kita menamakan, itu semuanya tunduk kepada ketetapan Allah. Sehingga terjadilah kedamaian. Sebab seandainya planet-planet ini bertabrakan satu dengan yang lainnya, maka akan terjadilah puncaknya dunia ini. Maka menggambarkan zaman yang dirahmati Allah Taala. Jika makhluk-makhluk yang mungkin kita mengatakan benda padat ini tunduk kepada perintah Allah, sehingga terjadi kenyamanan kedamaian, maka kita tentunya hamba yang diciptakan Allah. Apakah mungkin peraturan yang dibikin oleh kita? Apakah mungkin peraturan yang dibikin oleh manusia untuk menjadikan damai dan setosa? Sudah barang tentu manusia harus tunduk kepada perintah Allah Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mensifati hukum-hukumnya. Dengan apa? Allah mengatakan apa? Waman ahsanu dinan. Siapa yang lebih baik agamanya? Miman aslama wajhahu lillah. Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang tunduk kepada perintah Allah? Jadi artinya kalau orang berbicara tentang kedamaian, ketentraman tidak akan melebihi orang yang tunduk kepada perintah Allah. Dan Allah mensifati hukumnya sebaik-baik hukum. Allah mensifati hukumnya adalah adil dan seterusnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita juga gambarkan. Antum akan menggunakan kendaraan supaya terjadi ketentraman dalam kendaraan itu, antum menggunakan kendaraan, maka antum harus mengikuti SOP orang yang membuat kendaraan itu. Sekarang mobil diesel. SOP-nya harus pakai solar. Antum bilang, biar lebih cepat, saya pakai pertama. Maka dalam waktu yang cepat, mesinnya akan pecah. Kenapa? Karena bukan bagiannya. Sekarang, mobil yang bukan diesel, minimalnya oleh Permi. Dia bilang, biar irit, saya beli sholat. Mungkin satu kilo setelah itu akan berhenti karena saluran pembakarannya itu dari bahan bakar akan terputus. Kenapa? Karena mengempet, karena beda sistemnya. Nah, kalau kita katakan ini sekedar mobil, dia tidak mengikuti SOP yang membuatnya, rusak. Sekarang manusia diciptakan Allah. Allah menghamparkan bumi ini. Allah menjadikan langit sebagai atapnya, gunung-gunung sebagai pasar. lautan sebagai sumber airnya, kenikmatan. Lalu apakah mungkin Allah membiarkan manusia bikin hukum sendiri? Apakah mungkin manusia membuat sistem sendiri? menyelesaikan sistem yang Allah telah telah turunkan lewat Quran ini. Apalah itu? Maka jamaah yang dirahmati Allah Taala sampaikan oleh kita dengan secara kepada seluruh manusia, baik sesama Muslim yang masih kurang keislamannya, hatta kepada orang kafir sampaikan yang belum masuk Islam sampaikan. Apakah mungkin akan terjadi kedamaian? Kita diciptakan Allah Bumi ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengambil sistem bukan Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas sekali apa? Kemudian yang keempat, kenyataan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada poin yang keempat ini. Kenyataan dari zaman dulu sejak bapak kita Adam alaihissalam dan Rasul yang pertama diutus yaitu Nuh alaihissalam sampai kepada Rasul kita Muhammad alaihissalam maka sejarah membuktikan bahwa setiap kaum yang menyelisih hukum Allah dibinasakan. Dan setiap kaum yang mereka itu melaksanakan perintah Allah mengikuti nabinya, maka mereka mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 39 ayat 40-nya Allah berfirman dan mengisahkan satu contoh saja. Bagaimana seorang raja yang adik daya, diktator punya kekuatan. Bagaimana seseorang yang menjadi panglima perang yang memiliki pasukan yang banyak dan bagaimana seseorang yang punya harta yang banyak ketika mereka tidak tunduk kepada perintah Allah dan tidak mengikuti nabi maka mereka dibinasakan. Allah berfirman, wa qaruna wa fir'aun wa wa laqad ja'a Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin wa kullan aqadna bi dhanbi wa minhum man arsana alaihi hasiba wa minhum ma akhadna sayhatu wa minhum man hasabna bil ard wa minhum man aqrabna wa ma kana Allahu liyadhimahu walakin kanu anfusahum yadhimun lihat ini sekadar bagian dari sejarah dan lihatlah Korun, Firaun, Haman. Sungguh Musa telah datang mendakwahi mereka. Sungguh telah datang kepada mereka Harun mendakwahi mereka. Dan nabi-nabi yang lainnya. Maka mereka sombong menolak para nabi mereka. Bahkan merencanakan pembunuhan dan membunuh nabi mereka Lalu Allah berfirman setelahnya, semuanya kami adab, semuanya kami binasakan dengan sebab dosa mereka. Disebabkan mereka tidak menghadap kepada Allah Ta'ala dan tidak mengikuti Rasulnya. Di antara mereka ada yang dihujani dengan hujan batu. Di antara mereka ada yang disambar dengan petir. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke bumi. Di antara mereka ada yang ditimpa banjir. Semuanya adalah karena dosa. Ini waktu. Sejarah. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan sejarah. Dan lihatlah bagaimana sejarah membuktikan seorang panglima perang Muhammad Al-Fatih bisa menggarahkan Ambaratur, sebuah kekuatan yang ada di Konstantinia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ini sejarah. Jadi bukti. Keselamatan keadilan hanya dengan apa? Dengan Islam. Nah, yang terakhir poin yang keempat yang wajib kita pahami dengan judul kita ini Islam rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat untuk alam semesta. Islam yang rahmatan lil alamin sudah barang tentu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang dibawa oleh para sahabat, Islam yang satu. Tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Malaysia, tidak ada Islam Saudi, tidak ada Islam Mesir, tidak ada Islam Yaman. Islam itu adalah satu. Wahwa dinullah, wahwa sunnatu Rasulillah. Dia adalah agama Allah, dia adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah satu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekarang berbicara kedamaian, ketentraman, menciptakan keadilan, menepis semua bentuk-bentuk kekerasan, ya. aksi yang dinamakan dengan terorisme, dan sebagainya. Nah, Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah Islam? Atau bisa katakan kerangka Islam. Pondasi-pondasi Islam untuk menciptakan kedamaian itu. Sehingga kita betul-betul meyakini bahwa Islam itu damai. Islam itu rahmat, Islam itu indah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyebutkan poin-poin penting pada poin empat ini. Sesuatu yang kita harus perdalam nanti Islam. Sebagai kita tidak ragu. Dan istilah lainnya. Antum saya umat Islam bisa memasarkan Islam ini. Inilah Islam yang hak. Tidak perlu dengan embel-embel apapun. Karena Islam yang hak ini indah. Karena Allah berfirman apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu kecuali untuk rahmat alam semesta. Islam itu indah. Nah, bagaimana Islam itu menciptakan kedamaian kerangka untuk menciptakan kedamaian ketentraman di alam semesta ini. Bagaimana Islam itu untuk menghilangkan pertikaian-pertikaian Bagaimana Islam itu untuk menghilangkan keboliman-keboliman? Apa perangkatnya? Bagaimana kaidah-kaidah Islam itu? Nah, saya akan meringkas dengan poin-poin penting kesempatan pagi berikutnya. Yang pertama, digambarkan dengan kalimat ikhlasul ubudiyatilillah. Kerangka yang pertama, kerangka yang utama atau pondasi yang pertama dan utama bahwa Islam agama yang dibangun mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Lihatlah dalam sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Sahabat yang bernama Ribni Ibnu Amir radhiyallahu taala Laman arsalahu Rasulullah SAW ila abdi ruh. Ini poin Ketika Nabi SAW mengutus beliau ke pembesar Rum yang dinamakan dengan Rustum. Istilah orang-orang Romawi. Beliau diutus oleh Rasulullah SAW Maka dalam potongan kisah itu dia menyelisihi kaumnya. Di mana orang-orang Romawi ataupun Parsi sama yang namanya seorang raja waktu itu balik dan menghinakan rakyatnya. Sehingga apabila rakyatnya menghadap kepada raja, tidak boleh berjalan, tetapi harus berjalan di bawah dengan pantatnya. Ngesot. Dan apabila pergi dari rajanya, artinya kalau dia udah akan pergi, maka tidak boleh membelakangnya dengan punggungnya. Dia harus mundur ya, jalan. Sing udah jauh baru dia pergi. Tapi Ribni Muamir beliau tetap di atas kendaraannya, tidak turun dari kudanya. Maka Dia berkata, "Maja abikum." Kalian datang dengan membawa pesan apa? Dan akan ngomong apa? Maka beliau mengatakan, "Innallaha ibtafa'ana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdahu wa min doyikid dunya ila si'atiha wa min juril adyani ila adil islam." Dalam satu riwayat dikatakan wa min jurus ila adlil Islam. Lihatlah. Ya. Maka beliau mengatakan, kami diutus Allah untuk mengeluarkan manusia, untuk membebaskan manusia dari penyembahan manusia kepada manusia, dari penyembahan makhluk kepada makhluk, agar menyembah Allah semata. Jadi seolah-olah mengatakan ikatan kita dengan Allah satu, tidak dipisahkan dengan kelompok, tidak dipisahkan dengan warna kulit, tidak dipisahkan dengan negara, tidak dipisahkan dengan nasab. Semua manusia sama di hadapan Allah. Saudara. Karena kita dengan kalimat tauhid Lalu beliau mengatakan dari kesempitan dunia kepada keluasan Islam. Dan dari kedoliman-kedoliman agama-agama, karena agama selain Islam ini dolim. Dan dalam satu riwayat dari kedoliman para penguasa kepada keadilan Islam. Dan Nabi SAW menulis surat kepada pembesar Rum juga, Aslim Taslam Masuk Islam, kamu selamat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam mengikat manusia dengan kalimat tauhid. Islam mengikat manusia dengan kalimat iman, dengan kalimat Islam, dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada perbedaan di antara kita dengan perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan di antara kita dengan perbedaan nasab, tidak ada perbedaan di antara kita karena perbedaan tentang kabilah, tidak ada perbedaan di antara kita karena perbedaan negara. Semua hamba Allah adalah sama di hadapan Allah Taala. Semuanya diperintahkan untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka disitulah Allah berfirman apa? Innamal mu'minuna ikhwatun di jamaah yang dirahmati Allah SWT ikat Maka tidak mungkin ada Islam Aceh, ada Islam Jawa, ada Islam Sumatera, ada Islam Sunda, tidak ada Islam satu. Dan akan dipersaudarakan dan akan disatukan dengan kalimatul Islam. Dengan hakikat Islam. Dan ini adalah keindahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Dan beliau pun menyampaikan itu bahwa aku yang datang diutus oleh Nabi Muhammad datang kepada kalian maka tidak ada pembeda antara aku dengan kalian kecuali kalimat Islam. Jika sama dengan kalimat ini, maka berarti sama. Lihatlah dua ayat yang tadi. Karena nasu umat wahid. Ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a. Jelas. Jadi ini poin pertama. Kalimat tauhid. Kemudian yang kedua, artinya kerangka yang kedua, usul yang kedua, bahwa para ulama kita mengenal mengatakan Islam adalah bukan semata-mata din, amal, ibadah badaniyah. Silatuhu baina baina wa baina abdi baina wa baina rabbih. Bahwa Islam adalah bukan agama semata ibadah badaniyah yang ditunjukkan hubungan dia hanya dengan penciptanya saja. Tapi dinu Islam adalah dini yang sempurna. Syariat yang sempurna. Yang mana di situ menunjukkan sendi-sendi kehidupan. Yang semua bentuk-bentuknya adalah menciptakan damai, menciptakan tentram. Mari sekedar contoh antum buktikan dalam empat tempat dalam Quran ketika Allah Ta'ala mensifati hakikat kebaikan. Lihat. Dalam contoh yang pertama. Itu surah Al-Mu'minun. Ketika Allah menyifati orang beriman. Bagaimana sifat orang beriman? Qad al mu'minun alladziina hum fi sholatihim khashi'un walladziina hum 'anil lagwi mu'ridun walladziina hum li zakati fa'ilun walladzina hum likurujihim hafizun ila ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin walladzina hum li amanatihim wa ahdihim rahum. walladzina hum ala salatihim hafizun Allah mengumpulkan tentang orang-orang beriman yang akan beruntung menjaga salat mereka khusyuk mereka meninggalkan lagu perkara-perkara yang tidak bermanfaat akhlaknya mereka menunaikan zakat. Yang tentunya zakat adalah kebaikan kepada sesama manusia selain hubungan dengan Allah taala. Kepedulian kepada orang miskin, kepedulian kepada orang-orang fakir, kepedulian kepada anak-anak yatim, kepedulian kepada berbagai sudut kehidupan. Jadi Islam adalah bukan hanya bagaimana dia hubungan dengan Allah, tetapi dengan sesama manusia. Amanah Baik amanah dengan Allah dan Rasulnya ataupun amanah dengan semua manusia. Lihat, Islam ini telah memberikan fondasi yang sangat kuat. Fondasi yang sangat kuat. Ini sekedar. Bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Kedua lihat dalam surah Al-Furqan dari ayat 63 dan setelahnya. Ketika Allah menjelaskan wa ibadur rahman Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna Lihat dimulai dengan sifat ketika dia berjalan tidak sombong. Bagaimana dia bermuamalah dengan orang yang jahil, sikapnya, lidahnya dan sebagainya. Lalu menyebutkan dia menjaga sholat malam, ya. dia menjauh pintu-pintu neraka. Ya. Kemudian sampai disebutkan mereka cara menggunakan harta tidak berlebihan, tidak baki. Kemudian apa? Walladina la yad'una ma Allah ila naqara. Terus apa? Wala yaqtuluna nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Tidak membunuh, tidak berzina. Sempurna akhlak. Akhlak berkaitan dengan Allah, akhlak berkaitan dengan sama muslim, jati dirinya sendiri, Islam itu indah. Nah, ini sekedar aja lihat nanti teliti. Ketiga, dalam surah Luqman, bagaimana Luqmanul Hakim mengajari tentang hakikat Islam. Wa qala Luqmanul ibni wa wa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi tasyrika la Tidak boleh syirik, berbakti kepada dua orang tua. Ya, Termasuk kaidah bagaimana? Kemudian apa? Sampai dilarang apa? Wala tuksir khadda linasi wala tamshi adi maraka. waktu di masyika waktu tika sampai ada bersuara, ada berjalan. Eh, itu jelas. Semuanya sempurna Islam Semuanya damai. Rahmat dan menciptakan damai. Yang keempat, Lihatlah surah Al-Hujurat. Di mana surah Al-Hujurat ini jelas adalah surah adab, surah yang berkaitan dengan tata krama dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan sesama Muslim. Ya. Kalau bertikai harus begini-begini, menciptakan persaudaraan inamal mu'minun ikhwat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT ini sangat indah sekali itu. Silakan antum lihat bagaimana surah apa? Surah Al-Hujurat ini menjelaskan ini Islam. Tidak boleh membunuh, tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Ya. Bahkan dikatakan sampai adab menerima berita, jangan cepat-cepat menghukumi, yakini dulu keabsahan berita dan semuanya sampai diajarkan bagaimana masuk ke kamar orang tua anak ya. ini adab semuanya banyak jadi kalau dalam Islam itu ya kalau singkatnya kita katakan masuk kamar orang tua saja ada adabnya apalagi masuk rumah orang gitu kan ya tidak mungkin orang akan menjadi pencuri ngintip umpunya rumah orang mungkin masuk rumahnya sendiri masuk rumah ibu bapaknya, kamarnya. Di waktu-waktu tertentu ada adabnya. Ini menunjukkan keindahan Islam. Indah Islam itu indah. So kita tidak perlu dengan dengan sistem lain. Tidak perlu dengan bahasa lain, tidak perlu. Ini poin kedua. Jadi sekedar contoh dalam Quran sudah disebutkan setidaknya dalam empat. Bahkan lihatlah dalam dua ayat jadi supaya kita tambah yakin dua ayat. Pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang terpanjang dalam Quran. Adab al-buyu. Adab jual beli, adab pinjam meminjam. Tidak ada yang sempurna dalam Islam tentang adab jual beli, adab pinjam meminjam. Jelas kan dalam ayat yang paling panjang dalam Quran. Dan yang kedua, Allah menggambarkan dengan kalimat yang singkat dalam surah Ibrahim ayat 24 25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimat thayyibah ka syajaratin thayyibah. Asluha thabitun fil ardi wa farqu fis sama tu'ti ukula in bi idni Lihatlah dalam ayat ini. Allah mengumpamakan orang beriman itu seperti pohon kurma dari berbagai sisi persamaan antara orang beriman dengan pohon kurma di mana disebutkan oleh para ulama tidak kurang dari 20 persamaan antara pohon kurma dengan orang beriman. Saya akan ambil satu saja. Apa? Bahwa pohon kurma itu pohon yang seluruh sendi-sendinya, seluruh bagian-bagian memberi manfaat. Tidak ada bagian dari pohon kurma yang tidak bermanfaat. Dari akarnya, batangnya, daunnya, ya, dahannya. Jangan ditanya kalau buahnya. Bahkan sampai bijinya sekarang itu apa? Di apa? Digiling. Dan jadi obat untuk semuanya. Maka orang mukmin itu mukmin yang memberi manfaat semuanya. Lidahnya, lisannya, kedua tangannya, kedua matanya, kedua telinganya, semua jasadnya yang memberi manfaat. Sampai ada surat Al-Hasad, Ainul Hasad. Sampai mata pun harus dijaga. Jangan sampai dengan dua dua mata ada mata hasad. Ya. Kan? Mendengar. Nabi SAW mengatakan cukup bagi seorang berdoa apa berdosa bagi siapa yang menghabarkan setiap yang dia dengar. Lihat, orang itu diberikan penjagaan agar bagaimana telinga dalam Islam. Karena boleh tidak boleh dia menyampaikan berita setiap yang dia dengar. Setidaknya kalau akan menyampaikan berita, teliti dua perkara. Apa? Benar nggak beritanya? Yang kedua, maslahat nggak kalau disampaikan? Kan gitu dalam Islam. Jadi tidak setiap berita yang benar harus disampaikan. Beritanya benar, tapi kalau disampaikan akan terjadi gejolak, akan terjadi pertikaian, akan terjadi pembunuhan, tidak boleh. Dia lebih baik kan gitu. <coughs> Dan ini ada. Islam itu telah menciptakan kebenaran. Islam itu telah menciptakan ketentraman. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini contoh. Yang ketiga, Islam dalam menciptakan kedamaian ketentraman Islam telah menetapkan sebuah kaidah apa? Bahwa Islam itu memerintahkan setiap bentuk kebaikan dan setiap perkara yang mendatangkan masalah. Dan Islam melarang setiap perkara yang akan mendatangkan kerusakan. Itu adalah kaidah Islam. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ma min syai'in yuqarribukum ila jannah ila qad amartukum bihi Wa ma min syai'in yuqarribukum ilal nar ila qad nahaitukum anhu. Taraktukum alal bayda lailuha nahariha la yazibu anha ilaha. Tidak ada perkara yang akan mendekatkan kamu ke neraka kecuali aku telah melarangnya dan tidak ada perkara ya. dan tidak ada perkara yang mendekatkan kamu ke surga kecuali telah diperintahkan. Tidak dikasih tahu dari tadi. Para pendengar radio Roja, ah, radio apa ini? Hah? Asun Heaven. Hah? Gita. Gita FM. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Pada kaidah yang kedua, Maaf yang ketiga, bahwa Islam memerintah setiap kebaikan yang akan mendatangkan maslahat dan melarang setiap perkara yang akan mendatangkan kemadaratan, kerusakan. Maka dikatakan kisah para nabi, in buridu ilal islam mastatoktu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanyalah aku beri kebaikan. Artinya mengajarkan kebaikan, menciptakan kebaikan. Semampu aku. Allah berfirman, "Wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin." Allah berfirman, "Berbuatlah kemaslahatan Berbuatlah kebaikan dan janganlah engkau mengikuti jalannya orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang membuat apa? Kerusakan. Ini adalah dasar Islam. Allah berfirman dalam ayat yang lain wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah terjadinya kebaikan. Wala tahu fil ardi mufsidi. Jadi janganlah engkau menjebak di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, contohnya apa? Allah melarang setiap yang mafsadat apa? Melarang syirik, melarang membunuh, melarang minum khamr. melarang berzina. Lihat usul karena semua perkara ini adalah sumber kerusakan. Syirik adalah sumber kerusakan. Membunuh adalah sumber kerusakan. Minum khamr adalah sumber kerusakan. Berzina adalah sumber kerusakan. Bahkan di sini dikatakan tiga perkara setelah syirik, membunuh, minum khamr, berzina adalah sumber seluruh kerusakan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan dalam banyak macam tentang membunuh ini. Allah mengkisahkan tentang anak Adam alaihissalam. Bahwa Allah telah mengatakan dalam Quran apa? Bahwa dosa orang-orang yang sekarang melakukan pembunuhan ya akan bukan mewariskan dosa akan mengalirkan dosa kepada orang yang pertama melakukan membunuh ya. kemudian Allah Ta'ala menyatakan tentang pembunuhan ini Dikisahkan untuk apa? Bani Israel. Bahwa barang siapa yang membunuh satu orang seperti dia membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menjaga kehidupan satu orang seperti ia menjaga kehidupan seluruh manusia. Subhanallah. Allah Taala menjelaskan tentang begitu dasarnya pembunuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja maka ancamannya adalah apa neraka dan lama di neraka dan jemaah yang dirahmati Allah lalu lihat kita minum komer membunuh dan berzina dan dikatakan Al-khamru ra'su kulli syarrin. Khamr adalah sumber seluruh kerusakan. Jadi kalau negara ini ingin menciptakan kedamaian, salah satunya bahwa negara ini harus betul-betul membuat undang-undang yang tepat dan kuat tentang masalah narkoba dan khamr. Kalau tidak, maka tidak mungkin akan terjadi kedamaian yang seutuhnya. Lihat dalam sejarah ini. Kita berikan sebuah contoh. Dikisahkan ada orang yang soleh yang dia dituntut oleh seorang penguasa untuk melakukan tiga maksiat. Membunuh, berzina, dan minum pemerah. Jadi dia dihadapkan wanita yang cantik, Homer, anak kecil. Dia disediakan sebilah pisau. Silahkan pilih salah satu maksiat, maka kamu akan selamat. Ima dia berzina, ima membunuh, atau minum koma. Maka dalam kisah itu disebutkan bahwa dia berpikir kalau membunuh anak kecil ini tidak berdosa. Maka saya telah membunuh nyawa yang tidak bersalah. Kalau saya menzinahi wanita ini, maka saya juga telah mengambil kehormatannya dengan tidak hak. Maka dia menganggap bahwa dosa yang paling kecil adalah minum homer. Maka dia minum homer. Setelah dia minum homer, maka disantaplah wanita yang di depannya. Setelah itu dia berpikir, takut dengan anak kecil akan membocorkan rahasia. Maka dia pun membunuhnya. Semua maksiat dilakukan setelah dia minum homer. Dan ini bahaya tentang teman. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala musuh-musuh Islam. Yang masuk ke negara-negara Islam. Salah satu tujuan mereka merusak negara-negara Islam. Salah satunya adalah dengan menyebarkan narkoba ataupun menyebarkan khamar. Nah, termasuk negara ini akan aman damai sentosa kalau mampu membendungnya. Dan Islam sangat jelas sekali hukumannya, kadarnya, jelas definisinya. Apa itu khamr? Kulu muskirin khamrun wa kulu haram. Jadi jelas sekali Islamnya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai larangan-larangan untuk mafsadat dicontohkan perkara-perkara yang kecil. Mari kita teliti ya. Jadi setiap perkara yang akan membuat kerusakan, membuat pertikaian, wasilah terjadinya pertikaian, wasilah pertumpahan darahan, sekecil apapun dalam Islam itu dilarang. Ya, hadis ini sering saya sampaikan. Contoh apa? Ini larangan-larangan melakukan dolim apapun. Nabi SAW mengatakan, Man dolama qaida sibrin minal ardi Tawakuhu yawmal kiamati bisami ardi. Lihat. Manusia bisa berpikir karena apa? Karena masalah batas kepemilikan tanah. Ya. Dia menggeserkan batas. dia ya bisa dibunuh. Berpikir maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengambil sejengkal tanah saja milik orang lain dengan cara yang zalim, maka Allah akan mengalungkannya nanti yaumul kiamat dengan tujuh lapis bumi. Dia ancaman bagi siapa yang mengambil satu jengkal tanah saja. Jadi Islam sudah melarangnya. Kemungkinan. Mari kita lihat contoh setiap perkara yang akan mendatangkan kerusakan dilarang dalam dalam Islam. Kebaliman. Contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan sebuah kaidah. Walaupun hadis ini dikatakan boy, tetapi maknanya ijma para ulama diamalkan. Kullu qardin Jarofi fihi manfaat riba. Setiap pinjam meminjam, setiap bentuk yang berkaitan dengan mana pinjam meminjam menggade atau apa saja, ia mengambil manfaat dari orang yang menggadainya, maka itu adalah riba yang dosanya besar. Pinjam meminjam dalam Islam tabaruk yang tidak boleh mengambil manfaat. Dan saat akan berikan contoh kecil ya tentang manfaat ini. Manfaat dari meminjamkan ada dua, manfaat ainia, manfaat maknawiyah. Manfaat ainia seperti ini. Kamu boleh pinjam uang sama saya 10 juta tapi dikembalikannya satu apa 11 juta atau sepuluh juta lima ratus ini riba ini ya dalam bentuk ini. atau tadi Bapak pinjam kepada saya uang sepuluh juta dan tanggungannya ataupun jaminannya gadainya adalah sawah. Selama kamu belum bisa mengembalikan uang, maka sawah kamu saya garap. Ini adalah riba. Walaupun kaum muslimin banyak yang tidak tahu. Ini adalah manfaat ini. Manfaat dalam bentuk darah kelihatan, barang. Yang kedua manfaat ma'nawiyah. Seperti begini. Akhi, akuan saya pinjam uang 10 juta. Maka dia berkata, boleh kamu pinjam uang 10 juta, asalkan kamu bantu saya. Saya sedang mengurus tentang perizinan. Riba, tidak boleh. Kecuali kalau orang itu tak baru sama. Oh antum ada mas. Nih, insya Allah saya bantu. Tapi tidak disyaratkan oleh si yang meminjamkan oh, oh. semuanya riba. Jaman yang dirahmati Allah Ta'ala bentuk keduliman sedikit pun tidak boleh dalam Islam. Dalam pinjam meminjam mengambil manfaat. Dan ini indahnya Islam. Dalam Islam sekarang mungkin di daerah sini banyak mangga ya mangga diborong. Diborong apa namanya? Ijon. Diborong masih pentil. Masih pentil ijon ya namanya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an baik tamri qabla budu solahiha. Kalau jumu'i labil qadfi dilarang atau Nabi SAW melarang menjual buah yang masih di tangkainya yang masih pentil, yang masih muda sebelum masak. Jadi kalau sekarang umpamanya ada pemborong, buahnya masih pentil-pentil. Saya beli 100 pohon ini sekian juta. Nggak boleh. Kapan boleh membeli mangga yang masih di pohonnya kalau udah matang. Matang tidak perlu masak, maksudnya matang itu ya udah kalau di perang bisa masak. Bisa dipetik. Kecuali mangga muda, saya satu pohon yang dibeli karena akan dijual mangga muda, nggak apa-apa. Bisa lipat. Nah, kenapa dilarang? Karena sangat rentan terjadi pertikaian. lima, kalau ada hujan lebat, angin dahsyat, maka rontok semua. Dia telah mengeluarkan uang, tapi tidak dapat apa-apa. Islam enggak? Jadi zaman yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ingin tidak bertikai, kalau ingin bertengkar, Islam itu telah memberikan kaidah-kaidah penting dalam setiap perkara dan menciptakan kedamaian supaya damai. Nggak boleh. Ini contoh jual beli. Kita lihat. Jadi saya berbicara dengan kaum petani sekarang. Ada yang dinamakan kiro bagi hasil dari pertanian. Kan ada yang punya tanah, ada pengelola tanah. Ya, tukang-tukang sawah ataupun tukang-tukang apa kebun. Sekarang ada orang kaya tapi tidak punya kesempatan bercocokan. Dia menyuruh orang lain, biarkan saya dengan um, kerjasama. Nah, kiro dalam Islam itu ada dua cara. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau sekarang ada tanah 10 hektar ditanami padi, sawah. Maka kata pemilik tanah bagi dua. Setengah bagian sana untuk kamu nanti hasilnya, setengah bagian sini buat saya. Dilarang dalam Islam. Karena kemungkinan untuk kemadaratannya besar. Tapi dalam Islam bagaimana? Sesuai perjanjian dibagi hasil dari hasil semua. 10 hektar itu. Karena kalau tadi dimungkinkan tanah yang sebesar apa sebelah sini dimungkinkan tanahnya baik, gembur, buahnya banyak, padinya baik. Sebelah sini ini apa kandus, maka padinya sedikit tidak lebat. Rugi bagi dia. Kemungkinan akan terjadi pertengkaran, permusuhan, kebencian, sakit hati besar. Kalau yang tadi tidak. Nah ini indahnya Islam. Setiap segala sesuatu itu sudah ada untuk menciptakan kedamaian ketenteram. Nah. Kemudian kita lihat ke seni kehidupan terkecil. WC. E. Ke WC. E. Ini WC. E. Ya, kita katakan WC. Ada adabnya. Yang mana itu semua untuk tidak terjadi pertikaian. Apa saja? Saya akan berikan contoh. Di antara sunnah kubur hajat, sebelum sekarang ada apa ini? Ada kakus-kakus, ada WC-WC, di mana kaum muslimin mungkin juga masih ada di beberapa tempat kita adalah di tempat-tempat tersembunyi. Kalau bahasa Sundanya tempat-tempat lingkur Melakukan kubur hajat. Maka sunnah kubur hajat apa? Al-ibtiat minan nas menjauh dari orang. Hikmahnya apa? Dua perkara. Supaya auratnya tertutup, yang kedua supaya tidak tercium baunya. Subhanallah, Islam itu sudah mengajarkan Ibtian. Yang kedua, tidak boleh kotor hajat di air tergena. Laya bulan ahadukum fil ma'idaib. Janganlah kamu kencing di air tergena. Sekarang kalau kita di hutan-hutan atau mungkin ini ada ada tempat sumur-sumur kecil. Kita tidak boleh kotor hajat di situ. Untuk apa? Untuk tidak mendolimi binatang ataupun sesama kita. Mungkin kita kencing di situ, tiba-tiba setelah itu ada orang lain. Atau bahkan kita kencing setelah itu pengen air kan menghalangi kita diri sendiri. Orang kencing di situ lalu pengen mandi, kan lucu gitu kan. Kemudian apa? Tidak boleh kencing di lubang. <coughs> lubang seperti umpamanya lubang kasir, ya, lubang kadal. Laya bulan ahadukum fil hujar. Janganlah salah seorang di antara kamu kencing di di lubang. Bahkan mungkin di situ ada jin. Yang mungkin orang akan kesurupan gara-gara dia kencing di situ, ditampar sama jinnya, marah. Jadi zaman yang dirahmati Allah Taala sudah jelas. Setiap perkara yang di situ ada mafsadat dilarang. Jadi kalau orang muslim tahu ini tidak mungkin akan bikin bom membunuh gitu, bikin bom di masjid, bikin bom nggak mungkin. Ini kecil-kecil jadi jelas. Kita lihat berkaitan dengan huruf aja apa? Nabi SAW mengatakan ittaqu Allah inai, Takutlah kamu kepada dua perkara yang menyebabkan kamu akan dilaknat banyak orang. Apa katanya? Al-baroz fitorikinas audilihim. Kencing atau kodoh hajat di tempat lalu larang orang. Kalau orang menciumnya kok bau. Melaknat Ada pohon tempat orang berteduh, tiba-tiba ada kotoran. Dia marah, melaknat. Islam lah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nikah. Sekarang nikah. Di sini masih banyak para pemuda nikah. Nikah ada perintah dan larangan. Perintah yang pertama, apabila kamu ingin kepada seorang wanita, pandur ilaiha. Au panduru ilaiha. Lihat dulu wajahnya. Lihat dulu sesuatu yang bisa kamu tertarik untuk menikahinya. Satu ini perintah. Yang kedua Nabi SAW mengatakan janganlah engkau menghitbah seorang wanita dalam hitbahnya orang lain. Nah, ini pernikahan. Kenapa Islam menganjurkan kalau akan menikah ini dilihat dulu dari sesuatu yang bisa menarik kita. Lihat wajahnya. Menurut sebagian para ulama dibolehkan lengannya, lihat betisnya. Yang membuat kita bisa bergerak bahasa kasarnya gitu. Sebab nikah itu tujuan utamanya apa? Menjaga syahwat. Maaf jangan sampai ketika antum malam pertama tidak bergerak apa-apa gitu. Harus memilih wanita yang membuat antum bergerak punya emosi. Ini indah. Karena pernikahan ini untuk apa? Untuk keindahan menjaga syahwat, kecintaan, wadah, warahmat. Salah satunya dengan melihat keindahannya. Walaupun indah itu berbeda-beda ya masalah cantik berbeda-beda. Tapi Islam menganjurkan ini. Dan dengan secanggih apapun hari ini dengan menggunakan foto dan sebagainya, Islam tetap menganjurkan lihat bungkeluknya. gitu. Jangan ya. pakai foto gitu. Sebab takut nanti wanita yang banyak dirawatnya juga di, di, dibikin bagus ya. Karena kan bisa di, direnovasi gitu. <laughs> direnovasi wajahnya lewat apa? menggunakan bagaimana ya foto itu bisa di di fotonya begini ternyata ketika malam pertama lihat oh begini kan repot jadi Islam itu indah lihat nggak ada celah untuk terjadi pertikaian kemudian apa ini perintah perintah lihat kan kalau ada masalah diperintah kedua larangan jangan menfitbah seorang wanita yang telah dihikmah dan dia telah mengatakan iya. Jadi kalau kita menghitbah wanita, <coughs> lalu kita mengatakan aku telah ingin denganmu, lalu dia mengatakan iya, saya terima kamu. Maka antum tidak boleh nyalip gitu ya. Dihitbah lagi, lalu si wanita itu nerima lagi gitu. Maka terjadilah pedang. Itu Islam itu indah sekali. Memerintahkan setiap yang maslahat dan melarang setiap yang di dalamnya ada mafsara. Ini contoh dalam pernikahan, contohnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh kecil. terakhir, sekedar contoh karena ini semuanya contoh ya pada poin ini, kaidah ini. Lihat kalau antum masuk masjid maka Nabi SAW mengatakan al awal fal awal. Kehormatan. Mau pejabat, hukum asal. Kecuali nanti mimbab rahmat. Mimbab memulia. Al awal fal awal. Yang pertama, yang paling pertama. Jadi artinya yang paling pertama datang, dia berhak berada di sop yang pertama. Tidak boleh menentang, dia harus nyalip. Ini adalah tempat saya. Kemudian Nabi Sallam mengatakan, La yukimur rajulu rajula an majlisihi, thumma yajlisu fihi, walakin tafassahu wa tawassa'u. Janganlah salah seorang di antara kamu menyuruh berdiri temannya dari tempat duduknya, lalu dia duduk di tempat itu. Tetapi apa? meminta kelulusan. Dia mengatakan, "Akhi, bisa nggak saya duduk? Bisa nggak bergeser sedikit?" Itu bahasa gitu. Nah, kalau ini dalam sholat, dalam majelis taklim tidak boleh menggasap tempat orang dan tidak boleh mengambil tempat orang, nah apalagi yang bukan dalam sholat yang lain. Indah sekali. Jadi tidak boleh ada keboliman hakat ketika sholat. Salat Jumat. Nabi SAW mengatakan, janganlah salah seorang di antara kamu menselak-selak orang yang sedang duduk. Duduklah di mana kalian sampai di situ. Jadi adab kita bermajlis jangan dari sana tiba-tiba ke sini, gitu kan. Tiba-tiba ke tengah majelis. Tapi duduklah di mana antum di situ ada tempat untuk antum. Tidak boleh menselak-selak orang yang sedang zikir, sedang baca Quran, sedang musuh. Nah ini indah atau di masjid gitu. Ada larangan-larangan yang menunjukkan tidak boleh. Apabila ada keboliman, dilarang sekaligus. Tidak boleh. Nah, indah sekali itu. Kalau jadi imam, Nabi SAW mengatakan apa? Kalau kamu sholat sendirian, silahkan panjangkan sekendakmu. Kalau kamu mengimami, bahasanya apa? Fal sederhanakanlah bacaanmu. Kalau berjamaah. Kenapa? Seorang imam, seorang imam sholat tidak boleh membuat makhraj fitnah bagi hati orang yang akan menjadikan kebencian orang lain kepada dirinya. Itu lihat Islam itu mengajarkan yang begitu indah. Sehingga saya katakan tidak memerlukan konsep apapun. Tidak perlu keluar dari Islam. Islam itu telah jelas untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman. Hatta jadi imam tidak boleh memanjakan. Yang menyebabkan orang lain benci. Yang menyebabkan terfitnah hati orang lain. Sederhanakan bacaannya ketika kamu menjadi imam. Apa? Termasuk mungkin ruku sujudnya tidak boleh kepanjangan. Gitu ya. Bagi orang yang jadi jadi imam. Nah ini indah sekali. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. pada bagian ini saya sebutkan kalimat terakhir. Ya, artinya pada poin ini yang Islam melarang setiap kejelekan, memerintah setiap kebaikan. Lihat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam menyebutkan dan Nabi SAW menyebutkan tentang penghuni-penghuni surga yang mereka dikatakan sebagai penghuni surga tidak semata-mata mereka mati di medan jihad. Tidak semata-mata karena mereka panjang sholat malamnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sholat rawatibnya, banyak zakatnya. Tetapi lihatlah di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa penghuni surga adalah mereka orang-orang yang mengangkat kebencian dalam hatinya kepada orang lain. Dan mengangkat rasa dengki, iri, buruk kepada orang lain. Lihatlah dalam dua hadis ini. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah li syajaratin qata'aha dinas. Belum Belum mengatakan, aku telah melihat orang yang ada di surga mondar mandir jadi beliau melihat orang udah ada di surga. Pahalanya apa? Karena dia memotong kayu yang menjulur ke jalan karena takut memadorotkan orang lain. Lihat ya. Mungkin nggak orang mukmin bikin ranjau? Boh? Membikin kerusakan? Lihat dalam hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Taala kayu yang sekedar menjulur ke jalan atau mungkin duri atau apa saja dia tiada. Kenapa? Pingin manusia sekitarnya selamat. Subhanallah. Eh. Ya nanti tidak akan mungkin ya kalau dia maaf ya maaf ya orang cinta musik umpamanya saudaranya mungkin berbeda dia tidak akan sengaja mengganggu orang lainnya cukup bagi dia di rumahnya saja gitu kan itu muslim karena tidak akan mungkin memadurkan orang itu Dalam hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, saya tolik min hadal bab, rojulun min ahli jannah. Akan muncul dari pintu ini seseorang yang merupakan penghuni surga. Sampai tiga kali Nabi SAW menyebutkan hadis itu, itu juga orangnya. Ternyata bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan pembesar para sahabat, orang asing ini. Dalam hati ya, ya kita juga kan tahu ada di antara kita ada orang yang sangat dikenal, ada yang biasa. Ternyata ini sahabat tidak begitu dikenal. Maka mereka bertanya, punya kelebihan apa sih engkau itu? Sampai ada orang yang sengaja mengintai ke rumahnya. Dilihat waktu malamnya, dilihat waktu siangnya. Maka mereka menyimpulkan sholatnya seperti kita, dikirnya seperti kita, saumnya seperti kita. Tidak ada yang lebih dari kita. Maka seorang sahabat sengaja bertanya, apa sih rahasia engkau? Sehingga engkau dinyatakan telah berada di surga oleh Nabi Musa Maka beliau mengatakan seperti apa yang kalian lihat tentang aku. Tetapi kata beliau, demi Allah, aku punya sesuatu yang mungkin kalian tidak tahu. Dan ini hanya dalam rahasia diriku. Apa itu? Aku tidak tertidur, artinya tidak tidur kecuali aku telah memaafkan setiap orang yang melakukan dolim kepadaku sebelum mereka meminta maaf kepadaku. Dan aku tidak tidur kecuali telah membersihkan hatiku dari setiap hasad kiri dan ki, kebencian kepada setiap manusia.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 Nah ini lihat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang sejati, muslim yang sejati, lihat ini. Damai tentram dan akan menjadikan orang-orang yang ada di sekitarnya yang ada dalam lingkungannya baik, nyaman, bahagia dengan keberadaannya. Jika kita menjadi mukmin yang sejati, muslim yang hakiki. Kemudian bagian terakhir dari kaidah Islam ya yang menancapkan sendi-sendi ataupun kerangka-kerangka bagaimana menciptakan kedamaian, ketenteraman, keadilan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu menetapkan sebuah kaidah dalam setiap keadaan jalbul masalih wa daful mafasid. Jadi kalau kita akan melakukan sesuatu maka sesuatu itu benar. Maka sesuatu itu diperintahkan tetap dalam kategori untuk mendatangkan maslahat untuk menolak apa? Madhab. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerangka dalam Islam asas dalam Islam bertindak adalah di atas kaidah jalbul masoleh wadabul mafasid yaitu apa untuk menciptakan maslahat untuk menciptakan kebaikan dan menolak setiap mabah Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini penting. Saya akan memberikan beberapa contoh sebelum kita membuka pertanyaan. Tidak diragukan lagi, setiap perintah adalah apa? Masalah. Setiap yang dilarang adalah apa tadi apa? Malah. Tidak diragukan lagi. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Maslahat itu berderajat Jadi maslahat itu ada tingkatannya Maslahat dalam satu perkara Terkadang sedikit, terkadang apa? Banyak Ini pahami dulu ya Pahami nih Kaidah pertama apa tadi? Setiap perintah itu adalah apa? Maslahat. Setiap yang dilarang itu adalah apa? Mudarat. Yang kedua, sesuatu yang dikatakan maslahat bertingkat-tingkat. Jadi yang namanya baik itu tidak dalam satu apa? Tingkatan. Baik tidak dalam satu tingkatan. Punya tingkatan berbeda-beda. Buruk juga sama. Kemudian dalam satu dar, dalam satu masalah mengandung sekian maslahat. Mengandung sekian apa? Mabok. Maka orang yang fakih kepada agama ketika dia akan melakukan sesuatu meninjau itu semua. Contoh yang disepakati oleh para ulama. Jika satu ke mabaratan ataupun satu kemaksiatan itu kan wajib apa? Diingkari. Tetapi Pengingkaran kemungkaran tujuannya apa? Untuk masalah menghilangkan madorot. Maka para ulama sepakat mengingkari kemungkaran itu selain kita mengatakan ada dengan tiga tingkatan, juga ada empat tingkatan lain. Maksudnya gini, kalau antum melihat kemungkaran, maka ingkarilah dengan salah satunya, dengan hati, dengan lisan, dengan apa? Dengan kekuatan. Kan gitu. Ya. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyir biyadi. Fa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa Kalau kamu melihat kemungkaran, maka ingkarilah dengan tangan. Kekuasaan. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu, maka dengan apa? Dengan hati. Hal ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika ada satu kemungkaran, diprediksi bisa diingkari dengan kekuatan. Dan antum punya kekuatan, lakukan. Karena maslahat. Kalau antum melihat kemungkaran, tidak mungkin ini dengan dengan kekuatan. Dan antum pun bukan orang yang punya itu maka antum sampaikan argumentasi. Akhi, ini ada dalilnya larangan. Ini akhi membahayakan. Dialog, cara yang baik. Ketiga, kita tidak punya kekuatan, tidak kemampuan bicara. Seandainya diingkari dengan tangan, akan terjadi kerusakan bahkan mungkin kepada diri antum sendiri. Maka syariat memerintahkan apa? Ingkarilah dengan hati dengan membencinya. Kemudian sepakat para ulama mengingkari kemungkaran itu ada empat tahapan selain yang disebutkan poin tadi dalam hadis. Para ulama mengatakan kalau ada kemungkaran dan diingkari akan lenyap kemungkaran itu maka wajib kita ingkari kemungkaran. Dan apabila ada kemungkaran, kalau kita ingkari akan berkurang kemungkarannya, maka wajib kita menegakkan pengingkaran. Kalau ada kemungkaran kita ingkari, datang kemungkaran yang sama. Jadi kita ada satu kemungkaran A, kita ingkari, dia akan melakukan kemungkaran yang B, yang sama derajatnya. Maka di sini makom istihad kata para ulama. Lihat dari sisi apa? Pengaruh dari dua mafsadat itu, dari dua mungkar. Di Tapi kalau mereka mengingkari satu kemungkaran, datang kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang dia lakukan hari ini, maka dikala itu tidak boleh mengingkari kemungkaran itu. Kita diperintahkan diam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi Islam itu udah menciptakan, bagaimana untuk menciptakan kondusif gitu ya. Damai, rahmat, itu kaidahnya udah jelas. Kaidah yang jelas. Kemudian kita lihat contoh lain dalam hal ini. Nabi Wasallam menyampaikan bunyinya apa? istu baina yarisa bikasri sonami. Aku diutus di penghujung. Ya artinya mendekati hari kiamat. Untuk menghancurkan berhala-berhala. Beliau berdiam di Mekah 13 tahun. Dan di Mekah itu banyak apa? Berhala. Apakah beliau melakukan perintah tadi? Ketika beliau berada di Mekah? Ketika beliau lemah? Beliau tidak melakukannya. Kenapa? Sebab kalau dilakukan pada waktu itu akan lebih besar mas mafsadatnya. Maka ketika beliau telah hijrah ke Madinah, sampai tahun ke-8 lihat tahun ke-8 dalam kutub Mekah barulah berhala-berhala di sekitar Baitullah dihancurkan berapa tahun 13 sama 8 berapa Hah? 13 sama 8 21 tahun Nabi SAW apa menangguhkan perintah tadi Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Demikian juga antum berdakwah. Lihat ini. Karena termasuk juga gejolak dalam dakwah, salah satunya karena kita tidak paham kaidah ini. Tidak tahu tentang kaidah ini dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jemaah yang dirahmati Allah Taala Islam itu mengajarkan keindahan. Semuanya masalah menciptakan kedamaian, menciptakan ketentraman. Karena Islam itu dibangun untuk menciptakan maslahat dan menolak mabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan dua kisah terakhir bagaimana amal para ulama. Jadi bagaimana amal para ulama? yang mengajarkan kepada kita inilah agama kita, inilah sunnah, inilah ahlu sunnah. Nabi SAW mengajarkan apabila muncul pemimpin-pemimpin yang boleh, tapi dia muslim, jadi pemimpin muslim tapi boleh. Pemimpin-pemimpin muslim tapi melalaikan agama ini, maka apa perintah syariat? Maka perintah syariat setidaknya kita diperintahkan tiga perkara. Dan ini keindahan, dan ini ada contohnya. Pertama, kaum muslimin diperintahkan sabar untuk tidak memberontak, untuk tidak mengkudetanya. Kita diperintahkan sabar, walaupun dia boleh Bahkan seandainya mengambil harta kita, kita diperintahkan untuk tetap sabar, isbiru. Dan ini ijma atau sunnah. Kedua apa? Tegakkan nasihat dengan yang baik. Menegakkan nasihat kepada para pemimpin yang dolim bukan di atas mimbar. Bukan disebar keburukannya, tetapi datangilah dia dengan cara yang baik. Atau suratilah dengan cara yang baik. Kemudian apa? Doakan dengan baik. Sehingga Imam Hasan Basri mengatakan seandainya aku punya doa mustajab, maka aku akan khususkan untuk para pemimpinku. Dan yang ketiga apa? Mengobati keadaan kita. Sebab munculnya pemimpin yang zalim adalah dosa kita. Allah la yughayyiru ma kaumin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Islam itu jelas. Maka ahli sunnah itu tidak mungkin akan memperandakan NKRI. Ahli sunnah itu adalah kelompok orang yang akan menjaga NKRI, yang akan menjaga keutuhan negara ini dari Sabang sampai Merauke. Jangan takut, ya. Pemerintah kita jangan takut, TNI tidak boleh takut, Polri tidak boleh takut. Ahli sunnah itu satu kelompok orang yang akan menjaga keutuhan NKRI yang akan menjaga kebutuhan kaum muslimin di negara ini, yang akan menjaga persaudaraannya karena mereka telah meletakkan asrapa innamal mu'minuna ihwatun. Dan telah ada contoh yang sangat besar. Lihatlah Imam Ahmad rahimahullahu taala yang dia dipimpin oleh seorang pemimpin Mu'tazila yang mengatakan Quran makhluk sedangkan ahli sunnah mengatakan Quran adalah kalamullah kalam Allah. Imam Ahmad didera, Imam Ahmad dipenjara, Imam Ahmad dipukul, Imam Ahmad dihukum. Lalu sekelompok kaum muslimin meminta persetujuan Imam Ahmad agar mereka diizinkan untuk berdemo dan memberontak. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Dalah kalian kepada sunnah yang telah terdahulu. Ikuti salafus soleh, bersabarlah kalian." Maka Imam Ahmad menolak, walaupun beliau berada di penjara. Tidak mengatakan, oh ini kesempatan biar saya bisa keluar. Nah begitu. Dia ya, ahli sunnah tetap sabar. Dan ini contoh yang sangat agung. Lihatlah seorang tokoh ahli sunnah yang merupakan mungkin setiap di antara kita wajib mengikuti jejak mereka. Mencontoh Imam Ahmad dalam kesabaran ketika munculnya pemimpin yang zalim. Tapi tentunya ahli sunnah tidak mendukung pemimpin yang dolim. Akan menasehatinya dengan sekemampuan. Nah, contoh yang terakhir. Dan ini buat kita, buat antum, buat saya, buat seluruh kaum muslimin. Gimana sih ahlus sunnah hatan dengan orang yang menyelisihinya? Bagaimana kelembutannya, kasih sayangnya? Dikisahkan tentang Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang ulama besar hari ini. Seluruh kaum muslimin tahu tentang bagaimana keilmuan Syekh Muhammad Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Di sana ada seorang tokoh yang dinamakan Muhammad Al-Ghazali. Al-Misri, Mesir. Yang dikenal punya pemahaman berkaitan dengan ilmu hadis. Yang memang para ulama mengkritik beliau karena beliau meletakkan kaidah-kaidah yang keliru dalam menempatkan tentang ilmu hadis. Salah satunya bahwa beliau mendoifkan hadis yang dianggap bertentangan dengan Quran. Beliau menghadiskan apa hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari ataupun Muslim yang bertentangan dengan akal hadis Sahih Bukhari ataupun Muslim yang bertentangan dengan kenyataan menurutnya. Maka satu ketika Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala bertamu kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala. Dan di situ ada seorang tokoh Suria. Jadi di sini juga ulama. Lalu duduk. Di situ ada juga para ulama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah taala masuk ke rumahnya untuk menyiapkan hidangan. Tiba-tiba terjadilah perdebatan sengit antara dua tokoh ini. Dan Syekh bin Baz mendekat semua kegaduhan, artinya berdebat. Didebat tentang bukunya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah taala? Beliau berkata, "Ya ikhwanana," dalam bahasa saya, menerjemahkan. Wahai saudara-saudara kami, mari kita dudukkan permasalahan ini pada proporsinya dengan dalil-dalil yang tepat dengan akwal ulama. Orang yang sedang bertengkar, sedang panas, diteduhkan oleh Syekh Muhammad oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Dia tidak mencaci kepada keduanya itu. Lihat kalimat Taibah. Lihatlah kelembutan. Lihatlah sifat rahmah maka terdiamlah semuanya. Lalu Syekh bin Basri rahimahullah taala memberikan nasihat kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala dan kepada seluruh yang majlis Dan Muhammad Al-Ghazali ini dia punya undangan yang berdekatan dengan waktu. Dia akan diundang makan. Tapi berhubung Syekh sudah menyiapkan makanan, maka beliau pun makan dulu. Maka Ketika beliau sampai ke tempat undangan beliau, maka beliau menyebutkan alasan kenapa terlambat. Maka beliau mengatakan demi Allah, aku telah bertemu, telah mendapat nasihat dan telah tertahan oleh seseorang ulama yang punya kedudukan mulia. Dan wali, dia adalah seorang wali ini bahasa Mesir bukan wali dalam arti wali songo atau wali apa. Tapi ini menunjukkan orang yang punya martabat, orang yang sangat mulia, orang yang sangat rahmat, yang hati aku tertarik dengannya. Seandainya doa ahlus sunnah ketika muamalah dengan orang-orang yang menyelisihinya seperti ini. Seandainya, seandainya ustadz-ustadz ahlus sunnah, ulama-ulama ahlus sunnah mencontoh ulama ahlu sunnah. Bagaimana sikap mereka? Bagaimana mereka itu senantiasa melihat masalah dan maghurat dalam lingkungannya. Sesuatu yang paling asal dalam dakwahnya. Sesuatu yang paling asal artinya memberi masalah bagi dakwah dan bagi umatnya. Bahkan bagi orang-orang yang menyelisihinya. Lihat, inilah maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesimpulannya kita mengatakan bahwa Islam itu indah. Islam itu rahmah. Maka pastikan setiap yang muncul dari kaum muslimin yang dikatakan keras atau anarkis itu adalah bukan dari <clears throat> dari Islam. Dan Syekh Muhammad Saleh Utsaimin telah mengatakan, hari ini Islam terkadang tidak bisa dihukumi oleh umat Islamnya. Karena umat Islamnya tidak mengamalkan Islamnya. Karena kebanyakan umat Islam hari ini menyelisihi Islamnya. Adapun Islam yang hak, Islam yang asli, Islam yang datang dari Nabi Muhammad SAW, Islam yang telah ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabat, Islam yang indah. Islam yang rahmat, Islam yang menciptakan kedamaian, ketentraman. Menafikan setiap bentuk-bentuk kebohongan. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah setiap di antara kita, seorang mukmin, seorang muslim diwajibkan kita untuk kembali kepada agama ini dan kembali untuk mempelajari agama ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah para ulama mengatakan apa yang ditampilkan oleh istilah orang hari ini Daesh ataupun dalam bahasa Indonesia ISIS sesungguhnya Islam adalah terlepas dari itu semua dan Islam adalah jauh dari itu semua karena Islam itu telah digambarkan dalam kalimat-kalimat yang tadi di demikianlah barangkali apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan yang menjadi satu apa bekal dan ilmu untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Bismillah. Sini ada pertanyaan yang pertama berkaitan dengan istilah Islam Nusantara. Allah Ta'ala alam sepanjang saya meneliti apa itu Islam Nusantara sampai hari ini ya kalau dikatakan lebih dari 50 makalah atau tulisan tentang apa itu Islam Nusantara Kemudian saya mendengar seminar-seminar sekitar apa itu Islam Nusantara. Sampai hari ini belum didapatkan kejelasan apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara dan apa hakikat Islam Nusantara. Jadi belum ada sampai hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Itu belum didapatkan definisi yang baku. Ya. Maka oleh sebab itu kewajiban kaum muslimin tidak perlu terlalu risau dan tidak perlu juga terlalu ditanggapi ya tentang apa itu Islam Nusantara. Tetapi cukup bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, bagi ahlu sunnah untuk menjelaskan inilah Islam yang hak. Demikianlah Islam yang hak. Islam itu indah, Islam itu rahmat. Ya. Itu adalah Adapun tentang definisi Islam Nusantara, apa yang dimaksud? dan mana yang akan didakwakan sebagai Islam Nusantara sesungguhnya sampai hari ini setiap orang yang berbicara tentang Islam Nusantara berbeda-beda satu dengan yang lainnya bahkan ya mungkin kalau ada isu sampai bacaan Quran dengan suara Jawa ya tentunya kalau Islam Nusantara digambarkan seperti ini ya jangankan umat Islam di dunia orang Sunda saja tidak setuju ya. Kalau Islam dengan membaca Quran dengan suara Jawa ya. Karena orang Jawa Barat, orang Sunda biasanya tidak tidak ingin disebutkan orang Jawa gitu. Tapi bukan bukan bukan ini. Ini sekedar untuk membuka alam pikiran saja ya. Ya kalau orang Sunda membaca Quran mungkin inginnya pakai Nadornya orang Sunda. Minimalnya potnya suaranya S lilima, gitu kan Amma yatasaalun. Kan itu mungkin. Enggak mungkin dengan dengan suara orang Jawa. Ya, berarti bukan Nusantara gitu kan. Bukan Nusantara. Dan lebih akan bikin polemik gitu kan. Ini kalau nanti apa di negara ini cari suara yang diakui dan disenangi oleh semua orang gitu. Nanti kalau di perwakilannya adalah suaranya orang Jawa, orang Sunda juga tidak semua. Bahkan pencetusan seperti apa? Bukan provinsi Jawa Barat. Tapi apa? Pak Sunda. Saya kira orang Cirebon itu tidak setuju karena Cirebon tidak termasuk apa? Pak Sunda. Jadi istilah-istilah ini sebenarnya justru akan memperuncing gitu, bukan untuk menjaga NKRI gitu. Karena istilah Pasunda, orang Cirebon bukan Pasunda. Nanti nggak setuju, nggak mau lagi nanti di bawah provinsi Jawa Barat. Jadi ini akan apa? Akan lebih berbahaya. Gitu. Akan lebih berbahaya kalau Islam. Tapi kalau Islam yang satu, <coughs> Islam yang datang dari Nabi Muhammad itu jelas satu, itu tidak akan ada perbedaan gitu. satu dengan dengan yang lainnya. Ya, sebab ya kalau dirubah-rubah seperti itu apa lagu Indonesia Raya coba roba dengan lagu umpamanya lagu Sunda apa udah detik bisa ngaku coba Indonesia Raya roba dengan udah detik bisa ngaku coba aku ngaku ngaku <laughs> itu nggak mungkin ya pemerintah kita mau jadi roba apa lagu Indonesia Raya dengan lagu apa dengan lagu Sunda nggak mungkin Ya, apalagi Quran. Apalagi apa? Enggak ada Islam haram. Kalau kita lihat sejarah, orang Arab itu kan dulunya jahiliyah, bukan Islam. Jadi Islam tidak ada Islam Arab. Yang ada orang-orang Arab masuk Islam gitu kan, memegang Islam. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kita beri contoh jemaah karena ini termasuk ya kalau disengatakan Islam Nusantara, Islam yang lemah lembut. Gitu. Nanti orang akan mengatakan ini, berarti kalau Islamnya Timur Tengah itu keras gitu. Padahal kalau dibandingkan mungkin orang-orang Timur Tengah lembut dibandingkan kita. Kalau kita lihat, pernah nggak di Saudi Arabia ada anggota majelis suro bertengkar di tempat suronya? Ada nggak? Tapi anggota DPR kita pada bertengkar gitu ya. Kalau dikatakan Islam Nusantara, Islam Indonesia, dikatakan lembut ternyata apa? Maaf ya, ini kita kan harus jujur gitu. Lakukan data statistik. Kalau dikatakan Islam itu Islam yang damai adalah Islam Indonesia, tidak pernah apa-apa ya. Hatta di tempat kita apa? Di tempat orang melakukan musyawarah di gedung MPR pada lempar kursi. Apakah ini yang dimaksud Islam lembut gitu ya? Tapi kita lihat, adakah sejarah majelis surah di Saudi bertengkar? Mereka saling nyempat kursi, nggak ada sejarah. Kalau kita katakan demo lebih banyak di mana? Di kita ataupun di Arab Saudi? Kekerasan. Ya ada kekerasan tapi sangat sedikit sekali. Dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, di setiap daerah kan ada kekerasan. Jadi maksudnya jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala Bukan berarti kita tidak bangga dengan kita sendiri, kita harus bangga. Tetapi maksudnya tidak boleh kita menjustifikasi Islam dengan tadi gitu kan. Karena kita juga akan malu nanti kalau dilakukan data statistik gitu kan. Tetapi Islam yang asli, Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallam, itulah Islam yang indah. Nabi Sallam telah mengajarkan bagaimana keindahan apa Islam itu. Allah Taala. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan organisasi-organisasi di Indonesia? Apakah mereka akan masuk neraka? Apakah tidak dalam Islam? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, organisasi dalam Islam yang seperti mungkin NU, Persis, Muhammadiyah, Aisyah dan yang lain selama berada di atas ajaran Islam dan berada di atas ajaran ahlus sunnah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentunya semua itu adalah hanyalah sebuah wasilah setiap di antara kita adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang wajib bagi kita semua bagi kaum muslimin semua adalah berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tentunya dengan berbagai beda ataupun berbeda-bedanya organisasi, kita adalah saudara. Kita adalah dituntut sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Agar kita adalah mengikuti jejaknya para salafus soleh, Ridwanullah Ta'ala alaihim dalam beragama ini. Semuanya kita ditunggu. Semuanya kita diperintahkan untuk bersaudara. Karena mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hanyalah perbedaan dari sisi kita melakukan kerja. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dari sisi hakikat. Kita memegang Islam, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti jejaknya salafus saleh ridwanullah taala alaihi dan tidak boleh. Tentunya bagi setiap di antara kita untuk menyesatkan satu dengan yang lainnya. Apalagi satu dengan yang lainnya umpamanya mengatakan si bulan berada di neraka. Kelompok bulan berada di neraka. Kelompok bulan adalah sesat. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Kita diperintahkan untuk menyatukan kaum muslimin. Untuk menjadikan kaum muslimin berada dalam sap yang satu. Untuk menjadikan kaum muslimin adalah bersaudara. Untuk menjadikan umat Islam adalah bersaudara. Adapun seandainya pun terjadi ada perbedaan, maka adalah kaum muslimin. Pertama, sama-sama ridho ketika dihukumi dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bersikap lapang dada <coughs> dalam setiap perkara yang berbeda yang mana para ulama pun telah berbeda satu dengan yang lainnya dalam perkara-perkara apa? Istihad wallahu taala Saya ingin bertanya, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maksudnya apa? Ini adalah perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Makna sederhananya, sunnah adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mencakup mengamalkan Quran, mengamalkan hadis praktek dari Al-Quran dan praktek dari hadis dilakukan oleh Nabi SAW dalam kehidupan itu adalah sunnah. Maka oleh sebab itu Islam adalah sunnah. Maksudnya apa? Islam adalah mencakup seluruh seni-seni yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan sunnah dalam makna umum adalah Islam itu sendiri, yaitu Islam yang hak, Islam yang asli, Islam yang murni, yang sebelum ternoda, terkena pengaruh-pengaruh lain. Sebelum munculnya bidah, sebelum munculnya kesat, itu adalah Islam yang dinamakan apa? Sunnah. Dan itu mana yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Bismillah. Apakah sah pernikahan dari seorang anak perempuan hasil zina yang dinikahkan oleh hakim yang sebelumnya ayah zinanya telah mewakilkan titip wali kepada hakim. Seorang wanita atau anak wanita hasil zina maka sesungguhnya bapaknya tidak berhak menikahkan dan bapaknya tidak bisa menjadi wali baginya artinya yang maksud di sini e, darahnya dia bapak sebagai darah karena bukan sebagai bapak yang hak dalam berkaitan dengan waris. Dan apabila bapaknya meninggal, artinya bapak yang menzinani ibunya waktu itu juga tidak bisa mewariskan kepada anaknya. Dan anaknya juga apabila anaknya meninggal dan bapaknya hidup, maka bapaknya juga tidak bisa mendapatkan waris. Karena waris itu adalah dengan keturunan anak ataupun pernikahan dan ini bukan nikah maka udah benar dan tidak perlu ditanyakan yang menikahkan adalah wali hakim jadi yang menikahkan adalah wali hakim dan bukan bapaknya bapak biologis dia bukan yang menikahkan adalah wali jadi tidak perlu dipertanyakan bahkan kalau dinikahkan oleh bapak biologisnya itu tidak sah karena dia bukan wali yang berhak untuk menikahkannya. Yang menikahkannya adalah hakim. Berdasarkan hadis umum, al-hakimu waliyun man la waliyalahu. Hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Ya. Dan itu adalah pendapat yang hak Allah Ta'ala. A'lam. Nah, ini pertanyaan terakhir insya Allah pertanyaan fikih dan saya supaya juga menjelaskan bahwa ahli sunnah itu sangat luas dalam masalah istihad dan tidak boleh saling menyesatkan karena perbedaan istihad. Di sini ada pertanyaan, apakah kita wajib membaca Al-Fatihah saat sholat berjamaah yang dikeraskan bacaannya seperti isya, maghrib dan subuh. Ya. Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak? Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama berbeda tiga pendapat. Pendapat yang pertama, makmum sama sekali tidak wajib baca fatihah. Baik imamnya jahar ataupun imamnya sir. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Karena beliau berpegang teguh kepada hadis, "Man kan lahu imamun wa imami lahu qiraah." Jadi siapa yang punya imam, maka bacaan imam adalah bacaan bagi makmumnya. Ini pendapat ulama Hanafiyah. Pendapat yang kedua adalah ulama Syafi'iyah. Termasuk di sini adalah Malikiyah. Mereka mengatakan apabila makmum berimam kepada imam, maka wajib dia pun membaca Fatihah, baik imamnya jahar ataupun imamnya sir. Jadi ini bertentangan dengan pendapat yang pertama. Mereka mengatakan makmum wajib baca Fatihah, baik imamnya sir ataupun jahar. Baik jahar ataupun sir. Mereka berdalil dengan hadis La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Baik makmum ataupun imam sama hukumnya. Yang ketiga yaitu pendapat yang diambil pertengahan yaitu dari ulama Hanabila. Di mana mereka mengatakan kalau imamnya jahar maka makmumnya tidak wajib baca Fatihah. Jika imamnya sir maka imam maka makmum baca Fatihah. Mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'an Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi apabila dibacakan Quran kepadamu maka dengarlah dan diamlah supaya mendapatkan rahmat. Berarti kalau imam baca maka makmum tidak baca. Dan berdalil dengan hadis Abdul bin Umar dalam sebuah riwayat, "Innamal ju'ilal li yutama bihi." Fa idza kabara fa kabiru fa idza fa qala wa idza quri'a fa ansitu. Apabila dibaca maka diamlah Lihat para ulama semuanya berdalil. Dan ulama hari ini lihat bahwa para ulama ahli sunnah itu tidak pernah taklid dan tidak pernah taasuk. Tidak bisa dikatakan bahwa Saudi Arabia madhabnya Hanabilah, tidak ya. Kita lihat Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh Soleh Utsaimin, Syekh Mukbil berpendapat sama dengan Imam Syafi'i. Wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam yang jahat. Dan Syekh Al Albani baru beliau berkata bahwa kalau imamnya jahar maka makmum tidak wajib baca. Mengikuti pendapat siapa? Ulama Saudi. Jadi tidak benar juga kalau mengatakan bahwa ulama Saudi itu Hanabilah. Hanya berpendapat Imam Ahmad tidak. Syekh bin Baz, Utsaimin dan para ulama bahkan hampir tidak didapatkan ulama Saudi yang berpendapat bahwa apa? Makmum tidak baca Fatihah di belakang imam walaupun imamnya jahat. Dan saya juga berpendapat bahwa makmum wajib ber membaca Fatihah di belakang imam walaupun imamnya jahat karena hadisnya lebih kuat dan dalilnya lebih kuat. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Taala lihatlah perbedaan pendapat dan mereka saling menghormati. Tidak pernah menjadikan pertengkaran dan tidak pernah saling menyesatkan karena perbedaan istihad. Yang satu mengatakan apa? Wajib baca fatihah yang satu dan tidak. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda dalam perkara yang besar. Apa? Imam Syafi'i berpendapat disunahkan mengkontinyukan kunut subuh. Imam yang tiga berpendapat tidak disunahkan untuk mengkontinyukan kunut subuh. Tetapi kunut hanya kunut nazira ataupun kunut witir. Berbeda. Tapi pernahkah di antara mereka saling menyesatkan? Enggak pernah. Pernahkah mereka tidak mau sholat gara-gara tidak kunut ataupun karena kunut? Enggak pernah. Imam Syafi'i sholat di belakang Imam Ahmad dan Imam Ahmad sholat juga di belakang Imam Syafi'i walaupun berbeda. Bahkan perbedaan apakah menyentuh istri batal atau tidak. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh istri batal. Karena berdalil dengan ayat Allah mas Oh, iya. Imam Ahmad berkata, tidak batal kecuali kalau dengan syahwat. Ini berbeda. Nah Imam Syafi'i yang tidak mengatakan yang mengatakan batal tetap sholat di belakang Imam Ahmad yang mengatakan tidak batal. Dan ini para ulama dulu sampai sekarang mereka bersaudara, mereka beristihad dan mereka berbeda istihad. Dulu sampai sekarang terjadi perbedaan. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Taala mungkin yang sekarang sering dijadikan pertengkaran. Apakah bacaan Quran sampai kepada yang mati atau tidak? Para ulama dulu juga berbeda. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bacaan Quran sampai kepada yang mati. Kalau kita membacakan surat Al-Fatihah, membacakan surat Al-Kahfi, membacakan surah Al-Imran, dihadiahkan untuk yang mati sampai kata mereka. Tapi banyak ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak sampai. Tapi dari dulu sampai sekarang mereka bertemu bersaudara berbeda. Hal-hal yang terjadi perbedaan itu ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hendaklah kita bersatu hari ini. Adapun yang terjadi perbedaan, mari kita lapang dada untuk meneliti kembali. Dan kita mari kita untuk membuka kembali kitab-kitab para ulama, dan contoh para ulama bagaimana mereka itu kembali kepada dalil dan bagaimana mereka berbeda dan bagaimana mereka menghormati satu dengan yang lainnya. Bagaimana indahnya Islam, indahnya ahli sunnah, bagaimana sikap lembutnya ahli sunnah, bagaimana persaudaraan ahli sunnah. Dari dulu sampai sekarang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbeda dari dulu sampai sekarang. Nah, maka dengan itu sebagai penutup dalam kajian ini, perbedaan pendapat tidak boleh dijadikan salah satu sebab oh ini akan anarkis. Nah, orang umpamanya tidak suka ini, oh berarti ini teroris. Nggak boleh gitu. Karena kalau antum lihat di blueprint apa lihat di kaidah yang telah ditetapkan oleh Polri di bagian BNPT penanggulangan tentang terorisme itu tidak ada definisi bahwa yang ada jenggotnya ataupun celah tiga ini teroris nggak ada bahwa yang tidak suka maulid nabi ini teroris nggak ada gitu ya itu perbedaan silakan saja dilindungi oleh hukum baik yang melakukan maulid nabi ataupun tidak dilindungi oleh hukum dan hukum ini memberikan jaminan kepada itu semua Orang yang mungkin penuh subuh dengan orang yang tidak penuh subuh tidak ada definisi itu dikatakan teroris nggak ada dalam undang-undang yang telah dibuat hari ini disepakati oleh negara ini. Nggak ada. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah Taala, kita mari ya. Islam ini kita jaga dan kembali kepada Islam dan pelajari Islam itu dengan benar dan kita tidak boleh menganggap yang paling benar karena tidak ada yang maksum di antara kita tapi kita mari kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah, kembali kepada agama ini, kembali kepada ajaran ahlu sunnah. Karena ini yang hak yang tadi telah saya sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah apa-apa yang saya tidak bisa jawab. Mungkin juga masuk kepada poin tadi. Kadang-kadang tidak maslahat untuk apa? Untuk dijawab. Dengan kaidah yang tadi saya jelaskan.